Bahkan yang belum tahu itu juga termasuk para dai, para ustaz, bahkan juga termasuk ya yang dianggap sebagai ulama di Indonesia itu juga banyak yang belum tahu tentang materi seperti ini. Kemudian juga eh, itu alasan yang pertama karena banyak pemusim yang tidak tahu. Kemudian dan juga eh, kita bahas materi ini karena ada sebagian juga orang mengatakan kita hanya cukup dengan Quran dan Sunnah. Sebab Nabi SAW bersabda Taraktu fikum amrain dan tadillu mata masaktum bima kitab Allah wa sunnati Aku tinggalkan pada kalian dua perkara yang kalian tidak, tidak akan sesat sama kalian berpegang dengan dua perkara itu kitabullah dan sunnahku. Kata mereka, hadis ini menyebutkan tentang Quran dan sunnah. Kenapa harus ditambah lagi dengan istilah salaf? Itu kata mereka. yang kita akan bahas. Makanya kita tanya kepada mereka. Dan ini saya sempat tanya juga. Kalau cuma Quran dan sunnah, <clears throat> kita berpegang dengan Quran dan sunnah. Lantas, Quran dan sunnah itu menurut pemahaman siapa? Kan Quran dan Sunnah harus dipahami. Nah, menurut pemahaman siapa? Kalau setiap orang bisa mengatakan ya normal saya, berarti ada ribuan pemahaman. Yang ribuan pemahaman itu akan menyesatkan manusia. Karena dari setiap orang mengatakan ya Quran menurut pendapat saya begini, hadis menurut pendapat saya begini, akan rusak agama ini. Maka harus ada pemahaman yang maksum yang dijamin oleh Allah dan Rasulnya. Makanya kita bahas tentang pemahaman salaf ini karena dari sepanjang zaman dari mulai zamannya Nabi Muhammad SAW sampai sekarang dan itu sampai akan datang orang yang paling paham tentang Quran dan Sunnah jelas para sahabat. Nah, kalau setiap orang mengatakan cukup dengan Quran dan Sunnah, kemudian dia menafsirkan dengan rokyunya, dengan pendapatnya, dengan akalnya ya akan rusak agama Islam ini harus ada pemahaman yang maksum kemudian juga e, alasan yang lain kita bahas materi ini ya ada syubhat dari ahli bid'ah dan juga dari orang-orang yang memang membuat kelompok tersendiri mereka mengatakan bahwa salaf itu adalah satu kelompok berakikannya tidak salaf itu bukan kelompok salaf itu bukan hizib salaf itu bukan harokat tapi merupakan pemahaman yang benar dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW yang sahih yang kita diperintahkan untuk mengikuti pemahaman itu dan diperintahkan untuk mengamalkan menurut pemahaman tersebut dan syubhat-syubhat eh, yang dilontarkan oleh ahli bid'ah ini banyak dan sudah dibantah seperti itu kemudian e, ikhwan fiddin azakumullah Tentunya kita membahas materi ini karena Allah dan Rasulnya SAW memerintahkan kita semua untuk mengikuti pemahaman salaf. Allah dan Rasulnya, nanti saya akan sebutkan <clears throat> kedalalannya. Kemudian eh, kita juga ikhwan atas Allah ingin mulia di dunia dan di akhirat dan juga kita ingin masuk surga. Semua muslim dan muslimah dia ingin mulia hidup di dunia ini dan juga ingin masuk surga. Nah jalan untuk masuk surga itu ya dengan mengikuti pemahaman ini. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, "Sataftariku ummati ala 73 firqah, kulluha fin illa wahida." Nabi bersabda bahwa umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka, satu yang masuk surga. Bahkan Nabi SAW sudah menjelaskan kepada umat Islam ini bahwa umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka, satu yang masuk surga. Ketika Nabi ditanya ya Rasulullah, siapa satu yang selamat itu? Nabi menjawab al-jamaah. Itu jamaah yang maksudnya orang yang memahami ini seperti pemahaman kalian para sahabat dalam riwayat yang lain, itu hadis sahih dari Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain dari sahabat uh, Amr bin As dari Abdullah bin Amr bin As yang diriwayatkan oleh Imam al tirmidzi dan juga Imam Al-Hakim dengan sanad yang hasan. Nabi menyebutkan satu yang selamat itu ma ana alaihi yauma wa ashabi yaitu orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Tapi orang yang akan masuk surga itu satu, itu orang yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Nabi sendiri mengatakan demikian. Sabda Rasulullah SAW Sadiqul Masluk yang beliau jujur dan beliau dibenarkan perkataannya. Tapi beliau mengatakan bahwa yang masuk surga itu orang yang mengikuti aku, kata Rasulullah, dan para sahabatku. Jadi Nabi sudah menjelaskan demikian. Nah kita lihat uh, sejak <clears throat> wafatnya Utsman bin Affan radhiyallahu an mulai terjadi perpecahan adanya Syiah, adanya Khawarij, adanya yang lain. Dan Nabi memang sudah menyebutkan akan terjadi perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Dan ini hadisnya sahih. Tentang akan terjadi perpecahan di tengah kaum muslimin, hadisnya sahih. Dan juga secara kenyataan memang umat itu pecah. Wakil yang ada, kenyataan yang ada, umat berpecah. Ada Syiah, <clears throat> ada Khawarij, ada Mu'tazila, ada Qadariyah, ada Murji'ah, ada Asy'ariyah. Jumlahnya ada kelompok-kelompok yang lain banyak sekali. Ada Torekot Sufiya, ada Tasawuf, ada segala macam. Dan kita juga lihat di Indonesia banyak sekali kelompok-kelompok. Makanya <clears throat> kita harus perhatikan bahwa kita ingin masuk surga dan jalan menuju surga itu sudah jelas. Allah jelaskan dalam Al-Quran, Allah jelaskan dalam uh, Nabi jelas dalam Sunnah Nabi SAW. Dan itu kita harus perhatikan tentang masalah itu. <clears throat> Kemudian, Ikhwan Bidin, Alhamdulillah, tentang <clears throat> mulia dengan sabab ini ada beberapa kaidah yang harus diperhatikan ketika kita membahas tentang mulia dengan sabab ini ada beberapa kaidah yang harus diperhatikan kaidah yang pertama jadi ada beberapa kaidah kaidah ini sebagai uh, ketentuan yang menentukan tentang cara berpikir dan berdalil kita di mana <clears throat> Itu Allah yang maha mulia telah menurunkan Al-Quran yang mulia dengan perantaraan malaikat Jibril yang mulia kepada Rasulullah SAW yang mulia Muhammad SAW. Maka kita wajib mengimani Al-Quran tidak ada kebatilan dan tidak ada kedustaan dan tidak ada pertentangan. Ini kaidah yang pertama yang harus kita pahami. Bahwa Allah turunkan Al-Quran ini tidak ada kebatilan, tidak ada pertentangan. Nggak mungkin antara satu ayat bertentangan ayat yang lain, nggak mungkin. Makanya Allah berfirman dalam surah Fussilat, surah 41 ayat 42. dalam surah Fussilat surah 41 ayat 42 la ya'tihi الباطل batilu min bayni yadayhi من min khalfihi tanzilun min hakimin hamid dan tidak datang kebatilan dari hadapannya dan tidak juga dari belakangannya. Tidak datang kebatilan kepadanya pada Al-Quran dari depan dan tidak juga dari belakang. Diturunkan dari Allah yang maha bijaksana dan maha terpuji. Artinya Al-Quran ini tidak ada kebatilan. Kemudian juga Al-Quran tidak ada pertentangan. Allah berfirman dalam surah An-Nisa surah yang keempat ayat 82 أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا Apakah mereka tidak mentadaburkan isi Al-Quran? Kalau seandainya Al-Quran datang dari selain Allah, maka mereka akan mendapati di dalamnya perselisihan yang banyak. Jadi Allah memerintahkan kita untuk tadabbur Al-Quran. dan ini sudah kita bahas, buat ada berapa quran akan menambah iman kita. Kalau seandainya Quran datang dari selain Allah, Anda dapat perselisihan banyak. Tapi karena Al-Quran datang dari Allah, tidak ada perselisihan, tidak ada pertentangan. Maksudnya begitu. Artinya Al-Quran datang dari Allah, berarti tidak ada perselisihan, tidak ada pertentangan di dalamnya. Quran dengan Quran nggak akan bertentangan, satu sama lain tidak ada. Ini kaidah yang pertama. Kita wajib mengimani bahwa Al-Quran tidak ada kebatilan, tidak ada kedustaan, dan tidak ada pertentangan. Kemudian yang kedua, kaidah yang kedua, kita wajib mengimani seluruh isi Al-Quran. Tidak boleh mengimani sebagian, menolak sebagian. <clears throat> kita wajib mengimani seluruh Al-Quran. Artinya wajib mengimani seluruh isi Al-Quran. Tidak boleh mengimani sebagian, menolak sebagian. Jadi kita wajib mengimani seluruh isi Al-Quran Tidak boleh mengimani sebagian, sebagian Dasarnya tidak boleh Itu ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 85 Allah berfirman Afatu'minuna biba'dil kitab wa takfurun min ba'd فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما bi ghafirin amma ta'amadun Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 85. Apakah kalian mengimani sebagian isi Alkitab dan mengingkari sebagian dan tidak ada balasan bagi orang yang melakukan demikian di antara kalian kecuali kehinaan di, dalam kehidupan dunia dan di hari kiamat akan dikembalikan se kepada sepedih-pedih azab dan Allah tidak lalai dari apa yang kalian kerjakan. Jadi kita wajib mengimani seluruh isi Al-Quran Tidak boleh mengimani sebagian Menolak sebagian Artinya kalau kita tahu Tentang wajibnya sholat Wajibnya puasa Wajibnya zakat Wajibnya haji Terdapat dalam Al-Quran Wajibnya pakai jilbab Terdapat dalam Al-Quran Maka kita juga diperintahkan untuk Mengikuti pemahaman salat dalam Al-Quran Berarti wajib juga kita mengikuti Al-Quran. <clears throat> Karena dalam Al-Quran disebutkan tentang wajibnya mengikuti pemahaman salafus saleh. Dan nanti saya akan bawakan dalilnya satu persatu. <clears throat> Artinya kalau diperintahkan mengikuti uh, Al-Quran untuk sholat, puasa, zakat, haji, kita kan orang. Tapi kenapa ketika diajak orang itu untuk mengikuti pemahaman salaf tidak mau? ya ustadznya, dai-nya, imamnya, tokohnya, bahkan juga ada ulama tidak mau. Kenapa tidak mau? Kata mereka enggak ada di Quran. Nanti kita akan lihat dalilnya kurang lebih ada 60. Dari Quran, hadis, asal para sahabat, tabi'in dan perkataan para ulama. <clears throat> Jadi nggak boleh dia nolak Nas Quran menjelaskan tentang wajibnya kita mengikuti pemahaman salaf wajib. Kenapa wajibnya sholat kita nggak tolak? Wajibnya zakat, puasa, haji. Kata mereka di Quran jelas, sama juga. Mengikuti pemahaman salaf juga jelas dari dari Quran. Tidak ada kesamaran padanya, jelas kami dari ini. Maka nggak boleh orang mengimani sebagian isi Al-Quran, Kemudian kufur mengingkari sebagian yang lain. <clears throat> kepada mereka nggak jelas. Dari mana nggak jelas? Kalau kamu nggak tahu, saya jelaskan. Makanya kata sering uh, perkataan itu muncul. Nggak ada. Dalam waktu betul lafat itu tidak ada. Lafatnya, nasnya kalimat salam itu tidak ada. Tapi perintah untuk mengikuti pemahaman sahabat jelas ada dalam Al-Quran. Jelas. <clears throat> Dan itu dipahami oleh para ulama. Seperti yang dipahami oleh Syekhul Islam Taimiyah, Nukayyim dan juga yang sebelumnya. Dari Imam Ahmad bin Hanbal Imam Al-Barbahari dan yang lainnya. Makanya ketika orang mengatakan nggak ada, jangan bilang nggak ada, ada. Cuma kamu belum paham. Belum paham itu jangan menolak. Tanya kepada yang lebih paham, yang lebih ngerti. Kemudian kaidah yang ketiga, Kaidah yang ketiga kita wajib membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Wajib membenarkan. Maka ini termasuk konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah SAW. Kita wajib membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi sallam Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 33. Surah Az-Zumar ayat 33 Allah berfirman, "Wallazi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun." Dalam surah Az-Zumar ayat 33, "Wallazi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun." Dan orang yang datang membawa kebenaran dan membenarkannya mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Berarti orang yang membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dia termasuk orang yang bertakwa. Makanya ketika Nabi membawa menjelaskan tentang nas Al-Quran, hadis Nabi, tentang sunnah-sunnah Nabi, wajibnya kita mengikuti pemahaman sahabat seperti dari yang tadi saya sebutkan. Kita wajib membenarkan, nggak boleh menolak. والذي جاء بصدق وصدق bihi ulaika hum muttaqun. Maka kita wajib membenarkan yang dibawa oleh Rasulullah semuanya kita wajib membenarkan. Kemudian yang keempat. Yang keempat kaidah yang keempat tidak ada pertentangan antara Al-Qur'an dan As-Sunnah selama-lamanya. Dan kita wajib menggunakan semua dalil dari Quran dan Sunnah. Tidak ada pertentangan antara Al-Quran dan Sunnah selama-lamanya dan kita wajib menggunakan semua dalil Kita akan bahas satu persatu ya, Ini kaidah-kaidah yang kita harus pahami kaidah ini. Jadi tidak ada pertentangan sama sekali karena orang suka mempersentangkan. Nah, ini buktinya ada begini, ini bukti ayatnya begini. Gak bertentangan, cuma dia berupa. Berupa. Nah, kita akan bahas satu persatu. Uh, yang pertama yang kita akan bahas tentang definisi dari salaf itu sendiri. Kemudian nanti poin yang kedua tentang keutamaan salafus saleh. Yang ketiga dalal wa manasal sebagai kerja Kemudian, kemudian yang keempat ciri-ciri dari manhaj salaf. Kemudian baru yang kelima masa depan di tangan Islam. Kita akan bahas pertama <clears throat> Saya ambil kajian ini dari buku saya Dan saya akan jelaskan Ya, dari buku ini Mulia dengan mana salah Jadi saya jelaskan yang pertama tentang apa sih yang dimaksud dengan salaf atau salafi itu karena banyak orang mengatakan bahwa ini kelompok atau pemahaman yang baru Jadi kalau kita lihat eh, definisi atau istilah salaf ini adalah sifat yang khusus yang dimutlakkan kepada para sahabat itu asalnya disebutkan salam Maksudnya sifat yang khusus Yang dimutlakan kepada para sahabat Maka ketika disebutkan kata salaf Maka yang dimaksud pertama kali adalah para sahabat Adapun selain mereka ikut serta dalam makna salaf Itu orang-orang mengikuti mereka Artinya bila mereka mengikuti para sahabat dalam akidah, dalam manhaj Maka mereka disebut sebagai salafiyin Yaitu orang-orang yang mengikuti salafus saleh Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah surah 9 ayat 100. Surah At-Taubah surah 9 ayat 100. Allah berfirman was al awwalun minal muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم Orang-orang yang terdahulu Bagi yang pertama-tama masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansar Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik Allah ridho kepada mereka Dan mereka pun ridho kepada Allah Dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir ke sungai-sungai di bawahnya Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya Itulah kemenangan yang besar Allah menyebutkan di dalam ayat ini Yaitu para sahabat, muhajirin dan ansar Muhajirin Ansar nggak ada lagi kecuali para sahabat. Nggak ada nama orang bikin nama sekarang Muhajirin Ansar. Yang hakiki yang sebenarnya Muhajirin Ansar itu ya para sahabat yang pertama kali masuk Islam. Allah sebutkan dalam ayat ini, jelas-jelas Allah sebutkan dalam ayat ini, Allah redho kepada mereka. Maka Allah redho kepada sahabat. Mereka pun redho kepada Allah. Kemudian Allah jamin mereka dengan masuk surga mengalir sungai di bawahnya, yang mereka kekal yang demikian kemenangan yang besar. Jadi orang-orang yang e, mengikuti Nabi SAW dari para sahabat, artinya uh, maksud saya para sahabat adalah mereka salafus saleh dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik dalam akidah, manhaj dan lainnya, mereka pun mendapatkan ridha Allah dan masuk surga. Dan Allah juga menyebutkan dalam Al-Quran bahwa Rasulullah dan orang yang bersamanya dijamin dengan surga. Muhammadur Rasulullah waladina ma'ahu. Muhammad Rasulullah dan orang yang bersamanya dalam surah al fat surah 48 ayat 29. Dalam surah al fat surah 48 ayat 29. Itu ayat yang panjang. Kalimat ini saya ingin ingin tekankan di sini kalimat ma'ahu Muhammad Rasulullah waladina mahu Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya maksudnya orang yang bersamanya bersama Nabi yang bersama Nabi adalah itu dia para sahabat ini dalil dari Quran tentang istilah salaf kemudian Imam Ghazali ketika memberikan definisi tentang salaf kata beliau yang saya maksud dengan Salaf itu adalah mazhab sahabat dan tabi'in. Di dalam kitabnya Iljamul Awam an Ilmil Kalam. Al-Bayjuri juga dari mazhab Ash'ari, pemahamannya Ash'ari Al-Bayjuri, mengatakan maksud dari orang-orang terdahulu, yaitu salaf, orang-orang terdahulu dari kalangan para nabi, sahabat, tabi'in, dan para pengikutnya. Di dalam bukunya beliau, Tuhfatul Murid, Syarah jauharat tauhid. Begitu juga kalau kita lihat penjelasan uh, Al-Hafidh Ibn Hajar Asqalani di dalam Sahih Bukhari itu ada seorang tabi'in yang bernama Rashid bin Sa'ad rahimahullah. Ini tabi'in dia. Dia mengatakan kana salaf yastahibbuna al-fuhula li'annaha ajra wa ajsar. Salaf itu suka kepada kuda jantan karena lebih cepat dan lebih berani. Ya, kalau menunggang itu yang terbaik ditunggangi kuda jantan. Baik dalam safar, dan peperangan atau yang lainnya. Al-Hafidh Ibn Hajar menjelaskan Abu tuhari tentang perkataan Sahih Bukhari ini. Rashid bin Sa'ad dalam Sahih Bukhari mengatakan karena salah. Kata Al-Hafidh Beliau mengatakan perkataan Rashid bin Sa'ad di atas maksudnya dari kalangan para sahabat dan mereka. Jadi Rashid seorang tabi'i rahimahullah maka salaf yang dimaksud adalah para sahabat. Dan masih banyak lagi yang lain dari perkataan para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in yang menjelaskan tentang pengertian salaf yang dimaksud dengan sahabat. Maka kalau orang mencela salaf berarti dia mencela sahabat. Enggak boleh dia mencela salaf salaf soleh. Kemudian eh, Timbul setelah itu istilah salafiyah. Salafiyah ini nisbat kepada manhaj salaf. Dan penisbatan kepada manhaj yang hak ini kepada pemahaman, kepada akidah, kepada manhaj para sahabat yang disebut dengan salafiyah ini bukan satu bid'ah dan bukan madhab yang baru. Karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang wafat tahun 728 Hijriah Beliau mengatakan La aiba ala man azhara madhab as-salaf wa intasaba ilaihi wa i'tazza ilayhi bal yajibu qabulu dhalika minhu bil ittifaq fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan Kata Syekhul Islam Ibnu Zaymi Rahmanullah bukanlah merupakan aib bagi orang yang menampakkan madhab salaf dan menisbatkan dirinya kepadanya bahkan wajib menerima yang demikian darinya berdasarkan kesepakatan para ulama karena madhab salaf tidak lain kecuali kebenaran. Ini dalam majmu fatwa Syekhul Islam di juz yang keempat. Kemudian juga di dalam majmu fatwa di juz yang keempat juga beliau mengatakan telah diketahui bahwa karakter karakter dari ahlul ahwa yaitu ahlul bidah Padahal Ahwa ini pengekor hawa nafsu. Dan Ahlul Bid'ah kalau diketahui dia meninggalkan atau tidak mau mengikuti generasi salaf. Artinya dia tidak tidak mau mengikuti generasi salaf. Itu ciri dari Ahlul Bid'ah yang disebutkan oleh Syekhul Islam. Jadi istilah salaf bukan istilah yang baru, tetapi istilah yang memang jelas dalam dalilnya bukan baru, bukan kelompok yang baru, bukan. Dan tadi sudah saya sebutkan bahwa umat Islam ini akan terpecah menjadi tujuh tinggi golongan. Nabi bersabda ala inna man qablakum min ahli kitab wa ala 72 millatan wa inna hadhihi millata sataftariq wa ala 73 wa sab'un an-nar wa wahidatun fil jannati wa hiya jamaatu Tawilah sungguhnya orang-orang sebelum kalian dari kalangan ahli kitab telah berpecah belah menjadi puluh golongan Sesungguhnya umat Islam akan berpecah belah menjadi 72 golongan. 72 golongan tempat yang neraka dan hanya satu golongan di dalam surga yaitu al-jamaah. Hadis ini sahih dari Abu Dawud, Ahmad, Al-Hakim, Ad-Darimi, Al-Jurri dalam kitabnya Syariah Al-Alika dalam Syarah Usul Itikad Sunnah wal Jamaah dan disahihkan oleh Al-Hakim dan disepakati oleh Imam Al-Jahabi. zahabi Nabi sudah menyebutkan bahwa umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan, 72 masuk neraka, satu yang masuk surga. Nabi mengatakan satu yang masuk surga itu al jamaah. Al jamaah yang masuk itu para sahabat. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan kulluhum fin nari illa millatan wahidatan ma ana alaihi wa ashabi. Semua golongan tersebut tempat neraka kecuali satu yang aku dan para sahabatku berjalan di atasnya. Hadis Hasan riwayat Tirmidzi Hakim dari sahabat Abdullah bin Amr bin As jadi ya, Khalifuddin Azamullah bahwa e, yang dimaksud dengan salah bukan istilah yang baru, penisbatan kepada generasi yang terbaik dari umat ini, itu para sahabat. Pada hakikatnya salafiyah yaitu orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada salaf. Mereka mengikuti jejak pendahulu mereka yaitu salafus saleh. Jadi salafiyah maksudnya adalah Islam yang dibersihkan yang disalin dari pengaruh-pengaruh warisan kelompok-kelompok. Jadi di Salafiyah itu Islam yang sudah dibersihkan dari berbagai kelompok, sekte, atau juga dari ahlul ahwa dan yang lainnya. Jadi Islam yang murni itu yang dikatakan salaf. Sebab kalau nggak begitu kan banyak kelompok. Orang ketika mengatakan kenapa harus kita bahas tentang salaf. Ya karena sudah banyaknya sekte, banyaknya kelompok, banyaknya golongan, banyaknya firqah, banyaknya harokat banyaknya hizib. Jadi kalau kita lihat pada hakikatnya pemahaman salaf ini adalah Islam itu sendiri. Hakikatnya bukan salaf, pada hakikatnya Islam itu sendiri. Tetapi karena banyaknya golongan yang menisbatkan dirinya kepada Islam, yang jauh dari Islam, bahkan di antara mereka yang sudah keluar dari Islam, maka perlu ada penjelasan tentang pemahaman yang benar tentang Islam ini. sudah banyaknya golongan perpecahan di tengah kaum muslimin, oleh karena itu mesti ada pemahaman yang benar. Sebagaimana diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang pemahaman Islam yang benar. Karena umat Islam sudah sudah berpecah belah. Dan pemahaman Islam ini juga kalau kita lihat sudah dimasuki oleh berbagai macam keyakinan, pemahaman, juga ada perubahan-perubahan dan amalan-amalan yang bukan dari Islam dimasukkan ke dalamnya. Maka harus ada pemahaman yang murni, yang bersih, yang diyakini, yang diamalkan oleh para sahabat. Jadi, khonifuddin, zakmullah kajian kita tentang mulia dalam masalah ini merupakan upaya mengembalikan umat Islam kepada pemahaman yang benar, pemahaman yang murni, pemahaman yang bersih, pemahaman yang tidak ada bercak-bercak syirik maupun bid'ah dan lainnya. Tidak ada keyakinan-keyakinan yang telah menyimpang. Kita membersihkan itu. Bapak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda qad inni qad taraktu fikum inni qad taraktukum ala mithlil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha ba'di illa halik kata Nabi SAW sesungguhnya aku tinggalkan kalian agama Islam ini putih bersih malamnya seperti siangnya dan tidaklah berpaling dari yang putih bersih ini melainkan orang itu pasti bisa binasa. Nabi menjelaskan bahwa aku tinggalkan kepada kalian agama Islam putih bersih. nggak ada bercak-bercak syirik, nggak ada bercak-bercak bid'ah, tidak ada bersih. Putih bersih. Malamnya seperti siangnya. Nah, kemudian setelah wafatnya para sahabat, para tabi'in, nah mulai masuk bercak lagi. Bercak-bercak syirik mulai masuk. Bercak-bercak bid'ah mulai masuk. Mulai ada kelompok-kelompok lagi. Nah, Nabi sudah ingatkan, aku tinggalkan putih bersih. Tidak ada yang berpaling dari putih bersih ini, melainkan orang itu pasti binasa. Tapi kalau ada orang berpaling dari yang putih bersih yang Nabi tinggalkan, mesti binasa dia. Mesti sesat. Mesti dia menyimpang. Maka kita membahas ini, Ikhwan Bidina, Zakumullah dalam rangka mengembalikan umat Islam kembali kepada pemahaman yang benar, pemahaman yang bersih, pemahaman yang murni, pemahaman yang jauh dari bercak syirik dan noda-noda bid'ah. Nah, kita harus berpegang kepada ini. Karena kita ingin selamat dan kita ingin mulia dan kita ingin masuk surga. Maka harus ada pemahaman yang benar yang wajib kita ikuti. Dan kita nggak boleh mengatakan semua golongan, semua kelompok baik, Baik menurut siapa? Kalau menurut setiap orang, ya semuanya baik. Atau orang kafir itu belum baik. Tapi menurut Islam bagaimana? Menurut Quran dan Sunnah bagaimana? Seperti ada di Indonesia ada jaringan Islam liberal yang berpendapat satu Tuhan tiga agama. Yahudi dan Nasrani baik. Baik menurut siapa? Menurut akal dia yang tidak waras. Baik. Menurut Quran bagaimana? Allah mengatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul Allah yang mengatakan dalam surah al bayyina sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab, ahlul kitab siapa? Yahudi dan Nasrani. Mereka tempatnya kata Allah di neraka jahanam, kekal neraka jahanam dan mereka sejelek-jelek makhluk di muka bumi. Allah mengatakan Al-Qur'an penilaian baik dan tidaknya kembali rujukannya kepada Quran dan Sunnah, bukan rokyu kita, bukan pendapat kita, bukan perasaan, bukan orang banyak. Quran. Begitu juga sekarang banyak kelompok-kelompok yang ada, firqa-firqa yang ada. jadi bisa dikatakan garis. Ukuran bukan Quran? Bagaimana sunnah? <clears throat> Quran dan sunnah sudah dibawakan dalilnya. Al-Quran sudah dibawakan dalilnya tadi. Satu pemahaman. Hadis ah, sudah saya bawakan dalilnya umat terpecah menjadi tiga golongan, tujuh puluh dua masuk neraka, satu yang masuk surga. Itu orang yang mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Yang mana bilang Rasulullah. Yang selama satu, orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Jadi kita wajib mengikuti pemahaman para sahabat yang mereka merupakan khairun nas sebaik-baik manusia di muka bumi Mengatakan demikian Rasulullah kata Nabi khairun nas qarni thumma alladziina yalunahum thumma alladziina yalunahum thumma yaji'u qaumun tasbiqu syahadatu alim yaminahu wa yaminuhu syahadatahu. Sebaik-baik manusia masa aku ini. Itu masa sahabat, kemudian yang sudahnya. Kemudian yang sudahnya setelah itu akan datang satu kaum yang persaksian salah seorang dari mereka melalui sumpahnya dan sumpahnya melalui persaksiannya. Hadis sahih Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Sekarang timbul pertanyaan. Kalau tadi disebutkan tentang salaf, kemudian salafiyah. Kemudian apa yang dimaksud dengan salafi? Ini ditanyakan kepada para ulama, siapa sih salafi itu? Dan apa salafi itu? Pernah ditanyakan kepada Syekh bin Bas, Syekh uthaymin dan Najna Daimah. Jadi salafi Artinya orang yang berada di atas manhaj salaf dalam akidah, syariah, akhlak dan dakwah. Bahkan Imam Az-Zahabi yang wafat tahun 748 Hijriah. Abad ke-8. Sekarang abad ke berapa? 15. Ya, masuk abad 15 sekarang ini. 1432 Hijriah. Abad ke-15. Ini abad ke-8. Imam Dhabi ketika menyebutkan tentang Imam Ad-Darqutni yang wafat tahun 385 Hijriah, ya, Imam Ad-Darqutni ini kata beliau, beliau adalah seorang imam ahli hadis yang ahli tentang masalah ilat penyakit-penyakit hadis. Orang yang sangat benci kepada ilmu kalam. Beliau belum pernah mendalami ilmu kalam, juga tidak mendalami tentang debat, bahkan dia seorang salafi. Bahkan dia seorang salafi. Ini disebutkan dalam syarah Alamin bala di juz yang ke-16. Begitu juga Imam Abu Usman As-Sawuni yang wafat tahun 449 Hijriah menggunakan istilah salaf dalam kitabnya judul kitabnya Aqidatus Salaf Ashabil Hadis. Judul kitabnya aja namanya Aqidatus Salaf Ashabil Hadis. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullah pernah ditanya, Kata beliau, apa yang dimaksud dengan salafi? Kata beliau, yaitu ahlu sunnah wa jamaah adalah orang yang mengikuti para salaf. Bahkan orang yang belakangan sampai kiamat jika berada di atas jalannya Nabi SAW dan para sahabatnya, maka dia adalah salafi. Lajnah daimah yang diketawa, yang dipimpin oleh Syekh Imam Abdul Aziz bin Abdul bin Bas rahimahullah yang wafat tahun 1420 Hijriah. Apa yang dimaksud dengan salafiyah? Dan bagaimana pendapat antum tentang itu? Dijawab. as salafi adalah penisbatan kepada salaf. Sedangkan salaf adalah para sahabat Rasulullah SAW dan para imam pembawa petunjuk pada masa tiga kurun yang pertama. Semoga Allah meredui mereka. Disaksikan dengan kebaikan Rasulullah SAW dengan sabdanya khairun nasib qarni sebaik-baik manusia pada masa kuda seterusnya. Kemudian lanjutkan lagi kalau beliau bahwa Salafiyun bentuk jamak dari salafi, sebuah nisbat kepada salaf dan maknanya telah dijelaskan. Mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas manhaj salaf dalam mengikuti Al-Qur'an dan sunnah mendakwakan keduanya, mengamalkan keduanya, maka dengan itu mereka adalah Sunnah wa Jamaah. Wabillahi taufiq. Ini fatwa al lajna da'ima Al-Buhuth Al-Ilmiyah Wal-Ifta di juz yang kedua. Syekh Uzan bin Fauzan hafizahullah ketika ditanya tentang salafi dan salafiyah. Dia menjawab, salafia ya, artinya berjalan di atas manhaj salaf, yaitu manhajnya para sahabat, tabi'in, dan generasi-generasi yang diutamakan dalam akidah, pemahaman, maupun tingkah laku. Dan seorang muslim wajib menempuh manhaj ini. Allah Ta'ala berfirman, dibawakan ayat dalam surah, atau ayat 100, dan seterusnya. Jadi ini Ikhwanuddin penjelasan para uh, ulama saya sudah bawakan penjelasan para sahabat tabi'in tentang masalah ini. Dan nama-nama Ikhwanuddin, eh, nama-nama salafiyah itu banyak namanya di antara al-jamaah, al-sunnah wal jamaah, al hadis, al athar, al al najiyah, al-ta'ifah al-mansura, al-tibah al-ghuraba itu disebutkan dalam beberapa hadis dan juga beberapa athar. Sekarang kita masuk ikhwan Fiddin nazakumullah kepada pembahasan yang kedua yaitu tentang keutamaan Salah pesoleh Keutamaan salah pesoleh salah pertama kali kepada para sahabat Sahabatnya orang-orang yang mulia. Sekarang saya akan jelaskan dulu apa sih definisi sahabat itu. Dijelaskan oleh al hafid Ibn Hajar Asqalani Kata beliau Pendapat yang paling benar Yang aku pegang bahwa sahabat Adalah orang yang pernah bertemu dengan Nabi SAW Dalam keadaan beriman kepada beliau SAW dan meninggal di atas Islam jadi sahabat itu orang yang per, pernah bertemu dengan Nabi SAW dalam keadaan beriman. Dalam keadaan beriman. Kepada beliau SAW dan meninggal di atas Islam. Jadi kalau disebutkan orang bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman dan wafat dalam keadaan Islam, ya bertemunya bisa lama, bisa sebentar. Bisa juga dia melihatkan hadis atau tidak melihatkan hadis. Pokoknya sahabat yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman. Ada juga oh, yang berpendapat bahwa sahabat seperti Muhammad bin Hazm itu perkataan Al-Hafidh dibawakan dalam kitabnya Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah. Kemudian Ibnu Hazm rahimahullah yang wafat tahun 456 kalau Al-Hafidh wafatnya tahun 852 Kata Muhammad bin Hazm, sahabat semua orang yang telah duduk bersama Rasulullah SAW, meski hanya sesaat dan mendengar perkataan beliau, meskipun hanya satu kalimat atau lebih, atau menyaksikan beliau secara langsung, dan tidak termasuk kaum munafik yang telah dikenal kemunafikannya dan mati dalam keadaan munafik. Dan tidak termasuk juga orang yang diusir oleh Rasulullah SAW karena alasan yang patut. Misalnya kaum banci dan orang-orang semacam itu. Dan siapa saja yang telah memenuhi kriteria tersebut, maka ia berhak disebut sahabat. Ya, sahabat, jadi orang yang bertemu dengan Nabi dan boleh beriman dan wafat dan boleh beriman. Dan keutamaan para sahabat ini Allah sebutkan bahwa mereka adalah orang-orang yang adil. Dasarnya apa? Dasarnya surah Al-Baqarah Surah yang kedua ayat 143. Surah Al-Baqarah Allah berfirman wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida Dan demikianlah pula kami telah menjadikan kamu umat Islam umat yang pertengahan, umat yang adil, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kalian. Di sini ada kalimat wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikian akan menjadikan kamu para sahabat umat yang pertengahan. Umat yang baik. Umat yang adil. Kata Al-Hafidh Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Thabit yang terkenal dengan Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah yang wafat tahun 463 Hijriah. Beliau memberikan kitab, memberikan pasal khusus dalam kitabnya ujian Allah dan Rasulnya tentang keadilan para sahabat dan tidak perlu tanyakan tentang mereka. Sesungguhnya wajib adalah menanyakan memeriksa rawi-rawi hadis sesudah mereka. Dia menunjukkan bahwa para sahabat orang-orang yang adil maka ada kaidah di kalangan para ulama di hadis ada faedah as-sahabatu kulluhum udul. As-sahabat, para sahabat semuanya adalah orang-orang yang adil. Artinya kalau kita meriwayatkan hadis, sahabat nggak perlu diperiksa. Udah adil para sahabat itu, nggak perlu diperiksa lagi. Justru yang perlu diperiksa orang-orang yang belakangan. Para sahabat nggak perlu diperiksa lagi. Makanya dikatakan uh, oleh Al-Hafidh Ibn Hajar yang wafat tahun 852 Hijriah rahimahullah kata beliau Al-Sunnah telah sepakat bahwa seluruh sahabat telah adil dan tidak ada yang menyalahi kesepakatan ini kecuali sedikit dari ahlul bid'ah. Jadi wajib kita memuliakan para sahabat. Tapi itu ya Khamiluddin, Din, sahabatlah orang yang terbaik dari umat ini yang tidak pernah ada lagi selama-lamanya untuk yang berbaik. Karena itu tidak boleh ada seorang yang mencaci maki sahabat nggak boleh. Kalau orang-orang Syiah itu biasa mereka mencaci maki sahabat. Bahkan orang-orang yang dijamin surga pun dari sahabat dicaci maki oleh mereka. Jadi Nabi bersabda, "La tasubu ashabi fa walladhi nafsi biyadihi Lau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin zahaba ma balagha mudahim wa nasifah. Kata Nabi, jangan kamu mencaci maki sahabatku demi zat yang diriku berada di tangannya. Jika seandainya salah seorang dari kalian infak sebesar gunung Uhud berupa emas, maka belum mencapai nilai infak mereka meskipun mereka infak hanya satu mut, yaitu sepenuh dua telapak tangan dan tidak juga separuhnya. Hadis sahih riwayat Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Nabi mengatakan jangan kalian mencaci maki sahabat. Karena kalau kalian infak sebesar gunung Uhud emas, sahabat infak berupa makanan sebesar dua telapak tangan. Sahabat zaman Nabi infak sebesar dua telapak tangan. Kita ini sekarang infak sebesar gunung Uhud berupa emas ya, belum bisa mencapai derajat sahabat. Bayangkan, bukan infak emas itu satu gram, satu kilo, satu ton bukan sebesar gunung Uhud berupa emas. Itu ribuan ton. Infak berupa emas itu sudah mencukupi ya. penduduk Indonesia untuk menolong mereka. Itu infak sebesar gunung Uhud berupa emas kita ini sekarang ini dengan sahabat infak berupa makanan dua telapak tangan belum bisa mencapai derajat sahabat. kata Nabi separohnya pun tidak kata Nabi separohnya pun tidak ini ada saya bukan Muslim menunjukkan tentang keutamaan para sahabat yang wajib kita muliakan bahwa Allah sudah redo kepada mereka para sahabat Allah ini dengan dasar tadi surah At-Taubah ya 100 dan juga surah Al-Fat ayat 18 surah Al-Fat ayat 18. Allah berfirman, "Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajara fa'alima ma fi qulubihim faanzal sakinata 'alaihim wa atabahu fathan qariba." Sungguh Allah telah meridhai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepada Muhammad di bawah pohon. Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka lalu dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat. Ya Allah Subhanahu wa menyatakan dengan tegas dalam Al-Qur'an laqad radhiyallahu anil Allah telah ridho. Ridho kepada siapa? Kepada para sahabat. Allah ridho kepada para sahabat. al menyebutkan bahwa Allah Ta'ala memberitahukan tentang keredoan kepada orang-orang mukmin yang berbaikat kepada Rasulullah SAW di bawah pohon jumlah mereka yang disebutkan adalah 1.400 orang di waktu perjanjian Suluh Hudaybiyah. Orang yang hadir perang Badar dan orang yang hadir Hudaybiyah tidak akan masuk neraka selama-lamanya. Kata Nabi, "Lan yadkhulun nar rajulun syahida badr wa Hudaybiyah." Tidak akan masuk neraka seorang yang ikut hadir dalam perang Badar dan perjanjian Hudaybiyah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ini tentang keutamaan para sahabat yang wajib kita muliakan dan Allah muliakan dalam Al-Quran, Allah muliakan uh, Nabi juga muliakan dalam hadis yang sahih dan kita wajib memuliakan mereka dan mendoakan mereka. Maka disebutkan dari saat bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Saat ini minas sabiqin awalin, orang-orang yang pertama masuk Islam. Dan saat bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu termasuk Quraisy. Dan Sa'ad bin Waqas termasuk orang yang menjamin masuk surga. 10 orang yang masuk surga termasuk Sa'ad bin Waqas. Kata Sa'ad bin Waqas radhiyallahu an, kata beliau manusianya ada tiga tingkatan. Manusia ada tingkatan. Dua tingkatan telah berlalu dan tiga satu tingkatan. Dua sudah berlalu, tinggal satu. Maka kalau beliau, jadilah kalian yang terbaik dari tingkatan yang tersisa itu. Kemudian beliau bacakan ayat dalam surah Al-Hasyr ayat 8. الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا Bu harta rampasan untuk orang-orang fakir yang berhijrah, yang terus dari kemuhalan mereka dan meninggalkan harta bendanya demi mencari karunia Allah dan keridhaannya. Saat berkata mereka itulah muhajirin dan dikatakan ini sudah berlalu. Sudah berlalu sudah meninggal. Kemudian Sa'ad bin Waqqas membacakan lagi ayat selanjutnya Al-Hasyr ayat 9. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sururihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan orang-orang Ansar yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka Muhajirin, mereka mencintai orang-orang yang hijrah ke tempat mereka dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang mereka apa yang diberikan kepada mereka yaitu kepada muhajirin dan mereka mengutamakan muhajirin atas dirinya sendiri meskipun mereka juga memerlukan meskipun mereka juga orang-orang fakir artinya orang-orang ansor ini mereka membela orang-orang muhajirin yang datang Madinah menolong mereka memberikan makan meskipun mereka fakir orang-orang ansor ini Kata saat mereka kaum Ansar dan tingkatannya telah berlalu. Berlalu, sudah meninggal. Sahabat muhajirin Ansar. Kemudian saat bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu membaca lagi ayat yang ke-10 dari surah Hasyr والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم Dan orang-orang yang datang sudah mereka, muhajir ansar. Mereka berdoa, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Rabb kami, sungguh engkau maha penyantun dan maha penyayang. Ya, orang yang datang sudah para sahabat. Dari mulai tabi'in sampai hari kiamat nanti. Termasuk kita. Orang yang datang sudah sudah mau jalan sholat. Pada saat dua tingkatan telah berlalu dan yang masih tersisa satu tingkatan ini itu ayat 10. Dan jadilah kalian yang terbaik dari tingkatan yang tersisa ini yaitu kalian memohonkan ampun untuk mereka. Jadi kita harus menjadi orang yang terbaik. Bagaimana? Yaitu memohonkan ampun untuk para sahabat. Dan riwayat ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Lalikai dalam Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah dan juga oleh Imam Hakim dalam kitab yang Mustadrak di juz yang kedua. Disahihkan oleh Hakim dan disepakati oleh Imam al zahabi Jadi menunjukkan apa? Bahwa para sahabat Ridwan Majmain ini sudah berlalu. Kewajiban kita mendoakan mereka dengan kebaikan. Gak boleh kita mencela, gak boleh kita mencaci maki, apalagi melaknat. Seperti yang dilakukan oleh orang Syiah. Tak boleh. Kita nggak boleh mencela mereka. Kalau seandainya orang mengatakan kan di antara sahabat pernah terjadi perselisihan, bahkan terjadi juga peperangan sudah berlalu. Sudah berlalu. Kita tidak akan ditanya oleh Allah tentang peperangan yang terjadi di antara sahabat. ditanya oleh Allah. Apa yang terjadi di antara mereka kita tidak akan ditanya oleh Allah sama sekali tentang mereka. Kewajiban kita mengikuti mereka tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun. Umat telah berlalu. Bagi mereka apa yang mereka usahakan, bagi kita apa yang kita usahakan. Dan kalian tidak akan ditanya oleh Allah tentang apa yang mereka lakukan. Wa la tusaluna amma kanu ya'malun. Kalian tidak akan ditanya oleh Allah tentang apa yang mereka lakukan. Sudah berlalu. Tidak perlu dibahas. Makanya kita tidak boleh menyebutkan, oh Muawiyah begini, Ali begini, Amr bin As begini, Abu Musa Asyari begini, enggak boleh. Sudah berlalu sudah. Enggak perlu diceritakan lagi. Kalau kita tahu sejarah boleh saja, tapi kemudian e, memberikan komentar, oh berarti Muawiyah tidak baik, ini tidak baik, enggak boleh. Enggak boleh. Mereka sahabat radhiyallahu anhu majma'in. Kalau seandainya pun mereka ada kesalahan, kesalahan mereka sudah terhapus dengan kebaikan mereka yang sekian banyak. Jadi kalau diumpamakan Kebaikan mereka para sahabat seperti lautan, kesalahannya mereka paling berupa air yang, yang masuk ke dalam lautan. Dan mengalami kebaikan mereka. Karena itu Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza dzukira ashabi fa'amsiku wa idza dzukirat an fa'amsiku wa idza dzukira al-qadar fa'amsiku." Nabi bersabda, apabila disebutkan sahabatku, maka diam kalian. Kalau kita sebutkan tentang ilmu perbintangan, maka diamlah kalian. Dan apabila disebutkan tentang kodar takdir, maka diamlah kalian. Hadis nah, ini Hasan diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya Mu'jamul Kabir dalam Abu Nu'aim dalam kitabnya Hilyatul Auliya dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an dihasankan oleh Syekh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitabnya Fathul Bari di juz yang ke-11. Dan juga dihasilkan ya, oleh Syekh Al-Bani dalam silsilah hadith al sahihah di juz yang pertama. kata Nabi apabila disebutkan para sahabat, maksudnya disebutkan tentang kejelekan mereka. Berarti kan, Nabi masih hidup, Nabi sudah ingatkan para sahabat. Apabila disebutkan sahabatku, kemudian. Artinya kalau disebutkan tentang perselisihan, pertentangan, yang terjadi di antara mereka, kamu diam. Nabi yang suruh diam. Karena Nabi sudah tahu akan terjadi perpecahan akan terjadi pertumpahan darah. Nabi sudah tahu dengan pemberitaan dari Allah Taala. Makanya Nabi menyebutkan waktu Hasan dan Husain masih kecil. Nabi sedang sholat, datang Hasan, dinaiki Nabi oleh Hasan dan Husain. Selesai sholat, Nabi katakan, Ibnani ada sayyid. Sesungguhnya dua anakku, maksudnya cucuku ini, ini sayyid, tuan. Di dunia tuan dia tokoh, di akhirat juga surga dia tokohnya dua ini. Apa itu? fi fi'atain azimatain bainal muslimin. Kata Nabi tentang Hasan ini, Hasan Hussein, Hasan ini akan mendamaikan dua kelompok mukminin yang besar sekali damai oleh Hasan. Karena betul, setelah wafatnya Ali terjadi pertumpahan darah. Semua minta dibaiat Hasan, yang satu baiat Muawiyah di Syam. Ini di Baghdad di Syam. Kemudian Hasan mendamaikan saya serahkan semua kekuasaan buat Muawiyah. Amr Jamaah tahun 41 Hijriah. Amr Jamaah. Nah, terjadi pertemuan darah. Bayangin, antum nah, masih kecil Hasan Hussein Nabi sudah katakan, ini akan mendamaikan. Berarti akan terjadi perpecahan. Perselisihan. Nabi sudah sebutkan ini. Akan mendamaikan dua kelompok yang besar kata Rasulullah. Didamaikan oleh Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi di sini disebutkan apabila disebutkan sahabatku kamu diam. boleh menceritakan yang sahabat. Tidak boleh. Kalau menyebutkan kebaikannya harus disebut kebaikannya. Maka di Sahih Bukhari Muslim dengan ada manakib. Kita manakib itu manakib artinya kemuliaan. Sifat-sifat yang mulia, keutamaan. Yang diketahui oleh orang Indonesia hanya manakib Abdul Qadir Jilani. Padahal disebut manakibnya Abu Bakar, manakibnya Umar, manakibnya Utsman, manakib Ali radhiyallahu anhu. Enggak disebut, enggak ada. Di Sahih Bukhari dan yang lainnya. Di Sahih Qadir Jalil yang jauh masanya, ratusan tahun dari sahabat. Bahkan dirayakan perayaan-perayaan yang tidak. Kemudian apabila disebutkan tentang ilmu nujum, kemudian, Ilmu nujum, artinya ilmu nujum yang berkaitan mempengaruhi tentang nasib manusia atau ilmu nujum yang berkaitan mempengaruhi tentang adanya eh, apa yang terjadi di muka bumi ini seperti yang sudah dijelaskan kemarin tentang kesalahan-kesalahan atau keyakinan yang berkaitan dengan bintang. Kata Nabi dia, wa idza al qadar famsiku apabila disebutkan tentang qadar, kamu diam. Artinya tentang qadar ini harus dibahas oleh orang-orang yang paham tentang qadar. Gak bisa semua orang membahas. Kalau semua orang membahas yang dia nggak punya ilmu, bisa masuk yang pada Qadariyah atau masuk pada jabaria, Dan ini berbahaya. Jadi kalau ada terjadi perselisihan dan keluar terjadi persahabat, ya kewajiban kita untuk diam, tidak memperbincangkan. Banyak orang memperbincangkan tentang Aisyah radhiyallahu anha, Ali, Muawiyah, itu sangat sering tuh dibicarakan. Dan sampai ada orang melaknat, ibunya melaknat. Nabi bersabda, "Man sabba ashabi fa alaihi la'natullah wal malaikatu wan nas ajma'in." Barang siapa yang mencaci maki sahabatku, dia mendapat maaf dari Allah, malaikat dan seluruh manusia. Hadis ini sahih. Eh, hadis ini hasan. Dari Imam Tabrani dan kitabnya Mu'jamul Kabir dari sahabat Ibnu Abbas. Bahkan Abdullah bin Umar pernah menyebutkan kata Abdullah bin Umar radhiyallahu an, "La tasubbu ashab Muhammadin, la tasubbu ashab Muhammadin sallallahu Fala maqamu adim sa'atan khairun min amaladikum arba'ina sana. Kata Abu bin Umar radhiyallahu anhuma, janganlah kalian mencaci maki para sahabat Nabi Muhammad SAW. Sungguh berdiri mereka sesat bersama Nabi SAW lebih baik daripada ibadah kalian 40 tahun. Ini sahih. Riwayat Imam Ahmad dalam Fadha'il Sahabat dan Ibnu Abi Asim. Tapi berdiri sahabat sesaat lebih baik daripada ibadah kita selama 40 tahun. Enggak nah, boleh mencaci maki sahabat. Maka orang-orang yang mencaci maki sahabat adalah orang-orang yang tercela dan orang-orang yang hina. Dan juga orang-orang munafik. Nifak. Bahkan Imam Ibn Abi Hatim menyebutkan orang yang menjadi maki sahabat itu orang zindiq. Zindiq itu munafik. Kata Imam Abu Zur'ah, bukan Abu, bukan Abu Hatim ya, Imam Abu Zur'ah. Imam Abu Zur'ah rahimahullah, dia wafat tahun 264 Hijriah. Imam Abu Zur'ah ini wafat tahun 264 Hijriah. Kata beliau begini, "Idza ra'aita rajula ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم أولى وهم زنادقة Kata Imam Abu Zur'a Razi yang wafat tahun 264 Hijriah rahimahullah kata beliau apabila seorang apabila engkau melihat seseorang mencaci maki salah seorang sahabat Rasulullah SAW, maka ketahuilah bahwa dia zindia. Karena menurut akidah kita bahwa Rasulullah SAW adalah hak, itu benar. Al-Quran adalah hak, itu benar. Dan hanya para sahabatlah yang menyampaikan Al-Quran dan Sunnah kepada kita. Mereka hendak mencela saksi-saksi kita yaitu para sahabat agar dapat membatalkan Quran dan Sunnah Padahal celaan itu lebih pantas bagi mereka dan mereka adalah orang-orang zindik, itu orang-orang munafik. Ini disebutkan oleh Khatib Al-Baghdadi kitabnya Al-Kifayah fi ma'rifati ilmi riwayah. <clears throat> Jadi kalau ada seorang mencaci maki sahabat, dia adalah orang-orang yang zindik Munafik. Maka nggak boleh sekali-kali kita mencaci maki sahabat. Dan si A ini dia mencaci maki sahabat setiap hari. Bahkan mereka merayakan uh, kematiannya Umar. Gembira dia dengan wafatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau seperti itu, nggak mungkin orang Islam gembira dengan wafatnya sahabat. Justru bersedih, terbunuh, dibunuh oleh Abu Lu'lu al-Majusi. Dan mereka rayakan itu perayaannya Abu Lu'lu al-Majusi di dalam Syiah. Maka seorang mukmin yang beriman kepada Allah Rasulnya, dia harus mencintai para sahabat. Bab Nabi mewajibkan demikian, Allah mewajibkan demikian, mencintai para sahabat. Bahkan Imam At-Tahawi dalam syarah akidah yang menyebutkan bahwa mencintai para sahabat termasuk daripada iman. Termasuk iman. Termasuk dari agama. Sedangkan membenci para sahabat termasuk kufur dan nifak. Itu dalam syarah akidah ya. Sekarang kita masuk pembahasan yang keempat. Yang ketiga. Jadi yang pertama tentang definisi salaf, yang kedua keutamaan salaf saleh, yang ketiga tentang dalil-dalil bahwa salaf sebagai hujjah. Pembahasan yang ketiga dalil-dalil mana salaf sebagai hujjah yang wajib diikuti oleh kaum muslimin. Dalil mana salaf sebagai hujjah yang wajib diikuti oleh kaum muslimin. Dalilnya banyak dalam Al-Qur'an. Saya bawakan dari awal. <clears throat> ya, dari surah Al-Fatihah. Di surah Al-Fatihah ada ayat Yadina al mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus jalannya orang-orang yang kau beri nikmat mereka bukannya jalan orang yang kau murkai dan bukan pula jalannya orang yang sesat yang diberikan nikmat dalam ayat ini seperti yang Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 69 Surah An-Nisa ayat 69 Allah berfirman wa والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya maka mereka bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat mereka itu para nabi siddiqin syuhada dan salihin dan mereka adalah sebaik-baik teman Itu pertama. Yang kedua, penjelasan al Habib Mukathir. al Habib Mukathir ini wafat tahun 774 Hijriah. Beliau menyebutkan bahwa surat al-Mustaqim itu ada empat penafsiran. Ibn Kathir yang wafat tahun 774 Hijriah, beliau menyebutkan tentang mana surat al-Mustaqim ada empat penafsiran. Yang pertama maknanya al-haq, kebenaran. Yang kedua yaitu agama Islam. Yang ketiga yaitu Al-Qur'an. Yang keempat Abu Bakar dan Umar. Kata beliau, rahimahullah bahwa keempat tafsir ini tidak bertentangan dan selaras, sejalan. Artinya ihdina siratal mustaqim kita setiap hari ya minimal 17 kali ya kita membaca ayat ini. Ihdina siratal mustaqim dalam sholat kita. Nah, mana siratul mustaqim yang pertama? Kebenaran. Yang kedua Islam, yang ketiga Quran, yang keempat Abu Bakar bin Umar. Kata beliau tidak bertentangan dengan yang lainnya. Nah, bagaimana tidak bertentangan? Kata beliau orang yang mencari kebenaran. Jadi beliau bertentangan. Jadi kita jelaskan di sini. Para ulama menjelaskan penjelasan muka sini, jelaskan aja para ulama orang yang mencari kebenaran kebenaran itu ada dalam Islam. Islam sumbernya Quran meskipun nggak disebutkan sunnah sudah mesti dengan ada sunnahnya nggak mungkin Quran berdiri sendiri. Disuruh lagi. Orang mencari kebenaran, kebenaran itu ada dalam Islam. Islam itu sumbernya Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah harus dipahami seperti pemahaman sahabat. Oh, dipahami dengan pemahaman sahabat. Tokohnya sahabat Abu Bakar dan Umar. Tokohnya sahabat Abu Bakar dan Umar. Maka dalam satu hadis Nabi bersabda, "Iqtadu ladaini min ba'di Abu Bakar wa Umar." akan mengikuti dua orang sesudah wafatku yaitu Abu Bakar dan Umar. Karena yang pertama jadi khalifah Abu Bakar, yang kedua Umar. Khulafaur Rasyidin radhiyallahu anhu ajma'in. Jadi ayat ini kata <clears throat> para ulama ihdinas siratal mustaqim ayat ini mencakup rukun yang pertama itu Al-Qur'an dan rukun yang kedua itu Sunnah. Ini merujuk pada Al-Qur'an Sunnah. Kemudian dijelaskan di atas ayatnya, kemudian juga dalam ayat selanjutnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat ini mencakup rukun yang ketiga yaitu merujuk kepada pemahaman salafus saleh dalam meniti jalan yang lurus tersebut. Ini dijelaskan dalam kitab Madarikun Nazar fi Siyasah baina tatbiqat syar'iyyah wal infi'alat al-hamasiyah. وذلك النظر في السياسة بين تطبيقات شرعية والانفعالات الحماسية كريا عبد الملك بن أحمد بن مبارك رمضاني الجزائري Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Ini tafsir Mukatir menjelaskan demikian, kemudian dijelaskan lagi oleh oleh yang lainnya. Kemudian itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, dalam surah Al-Baqarah ayat 137. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فقد اهتدوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فسيكفيكهم اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ Surah Al-Baqarah ayat 137 Maka jika mereka beriman sebagaimana yang kalian beriman maka mereka mendapatkan petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu, maka Allah cukupkan engkau Muhammad terhadap mereka dengan pertolongan Allah dan dia mendengar dan dia mengetahui. Anda melihat di dalam ayat ini Allah menjadikan iman para sahabat sebagai timbangan tolak ukur Tolak ukur imannya para sahabat sebagai tolak ukur dalam membedakan antara iman dan kebatilan, antara petunjuk dengan kesalahan, antara kebenaran dan kebatilan. Artinya kalau ahlul kitab itu beriman sebagaimana berimannya para sahabat, maka mereka mendapatkan petunjuk. Tapi kalau mereka berbalik tidak beriman sebagaimana berimannya para sahabat, maka mereka jatuh dalam perpecahan, perselisihan, kesesatan yang jauh. Karena itu, Tuhan Bidin, Azamullah, dijelaskan oleh para ulama, mengikuti para sahabat dalam iman sebagai kewajiban. Terpelihara dari kesatan dan perpecahan. Dan mengikuti mereka yang dimaksud mengikuti mereka dalam akidah, dalam manhaj, dalam ketaatan. Kita wajib mengikuti mereka karena termasuk kategori iman bagi orang-orang mengikuti mana salah Mohon petunjuk dan hidayah dan iman termasuk sebesar-besar kewajiban menjauhkan perpecahan dan kesesatan termasuk kewajiban maka ayat ini menunjukkan mengikuti para sahabat adalah satu kewajiban mengikuti para sahabat adalah satu kewajiban kemudian itu ayat yang kedua ayat yang selanjutnya lagi dalam surah Ali Imran ayat 110 bilang kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dan seterusnya seterusnya seterusnya ayat itu. Kalian umat Islam, maksudnya para sahabat pertama kali adalah umat yang terbaik yang ditampilkan untuk manusia karena kalian menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah yang mungkar dan beriman kepada Allah. Yang dimaksud dengan kalian khair ummah sebaik manusia untuk manusia itu para sahabat. Makanya dikatakan oleh Ibnu Abbas mereka adalah orang-orang yang berhijrah bersama Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Bahkan Muqayyim menyebutkan kalimat kuntum pertama kali itu para sahabat. Kuntum khair ummah Kalian sebaik-baik umat yang pertama kali maksudnya para sahabat. Makanya disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah dalam kitabnya Naqdul Mantiq Naqdul jadi Naqdul Mantiq kata beliau kaum muslimin telah sepakat bahwa umat Islam ini sebaik-baik umat yang paling sempurna dan umat yang paling sempurna dan paling utama adalah generasi yang terdahulu yaitu generasi sahabat generasi para sahabat adalah orang yang paling tahu dan paling itiba kepada Rasulullah SAW kemudian yang mengikuti mereka dari ahli hadis dan ahli sunnah karena itu Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah berkata dalam risalah Abdus bin Malik kata Imam Ahmad bin Hanbal usul sunnah indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulullah wal iqtida'u bihim wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fahiya dhalalatun kata Imam Ahmad bin Hanbal prinsip-prinsip sunnah menurut kami adalah berpegang dengan apa yang dilaksanakan oleh para sahabat Rasulullah SAW dan mengikuti jejak mereka meninggalkan bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Ini dibawakan oleh uh, Imam Al-Alikai dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian ayat selanjutnya. Dalil bahwa masalah sebagai hujjah surah An-Nisa ayat 115. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin kami biarkan leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali Imam Ibnu Abi Jamrah rahimahullah mengatakan Para ulama telah berkata mengenai makna ayat ini. wajah tabi ghayr sabil dan mengikuti jalan tadi. Artinya barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum Yang maksud jalan kaum mukminin jalannya para sahabat. Jadi barang siapa yang mengikuti jalan selain jalan para sahabat, maka kata Allah kami biarkan dia sesat dan kami ancam jangan masuk neraka. Makanya Ibnu Abi Jamrah menjelaskan bahwa mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang yang beriman yang dimaksud jalannya para sahabat. Generasi yang pertama karena mereka adalah orang-orang yang mengambil wahyu langsung melalui diri mereka dan mereka mengobati muskilah ketidakjelasan yang terjadi di mereka dengan bertanya kepada Rasulullah SAW secara baik maka beliau SAW menjawab pertanyaan mereka dengan sebaik-baik jawaban dan menjelaskan kepada mereka dengan penjelasan yang paling sempurna sehingga mereka pun mendengarnya, memahaminya, mengamalkannya, memperbaikinya, menghafalnya, menukilnya, dan mereka jujur dalam semuanya itu. Mereka memiliki keutamaan yang agung atas kita. Sebab karena mereka lah dihubungkan tali kita dengan tali Nabi Muhammad SAW dan dengan tali Allah penolong kita Jalla Jalalu. Ini penjelasan Imam Ibn Abi Jamrah ketika menafsirkan ayat ini. Ya, ayat itu menjelaskan bahwa orang yang menyalahi jalannya para sahabat, mereka akan sesat. Artinya, menyalahi jalannya para sahabat, mereka akan sesat. Ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwa mengikuti jalannya para sahabat dalam memahami syariat adalah wajib dan menyalahinya adalah kesesatan. Ini bisa dilihat dalam kitab Basairah Dawi Syarah Bisyarah Marwiyati Manhajis Salam. Kemudian dalil yang lain lagi. Allah berfirman dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 153. Surah yang ke-6 ayat 153. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'alakum tattaqun. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Demikianlah Allah perintahkan kepada kamu agar kamu bertakwa. Surah Al-An'am ayat 153. Ayat ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Kata Abdul bin Mas'ud radhiyallahu an, "Khatta lana Rasulullah SAW khattan biyadihi, thumma qala hadha sabirullahi mustaqima wa khatta khututan an yamini wa shimalih, ثم قال هذه سبل متفرقة ليس من سبيل إلا عن شيطان يدعو إليه ثم قرأ قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Rasulullah SAW membuat garis dengan tangannya. Kemudian beliau bersabda, ini jalan Allah yang lurus. Lalu beliau membuat garis-garis di kanan kirinya. Kemudian beliau bersabda, ini adalah jalan-jalan yang bercerai-berai, jalan yang sesat. Tidak ada satupun dari jalan-jalan ini kecuali dalamnya terdapat syaitan yang menyuruh kepadanya. Selanjutnya beliau membaca firman Allah dalam surah al An'am 153 ini, dan sungguh ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan maka ikutilah jalan itu. Jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari Allah Demikian Allah perintahkan kepada kamu agar kamu bertakwa. Jadi ikhwan fillah Allah, Nabi ketika menjelaskan ayat ini surah Al-An'am 153 dibuatkan surah Nabi. Satu garis yang lurus di kanan kiri garis itu ada garis-garis pendek. Kata Nabi, ini jalanku yang lurus, ikuti. Jangan kamu ikuti jalan yang lain. Setiap jalan, ini maksudnya golongan kelompok, aliran, pemahaman. Setiap jalan ini mesti ada syaitan yang mengajak kepadanya. Setiap jalan ini mesti ada syaitan yang mengajak pada kelompoknya, golongannya, firqahnya, alirannya. Ini mesti ada syaitan yang mengajak kepada Rasulullah. Kemudian dibacakan ayat ini. Artinya harus kita ikuti Rasulullah dan para sahabat. Itu jalan selamat. Ya, riwayat Ibnu Mas'ud ini riwayatnya sahih, riwayat Imam Ahmad Ad-Darimi, Hakim, dan Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah. Ini dalil tentang kita wajib mengikuti siratal mustaqim, satu jalan. Yang boleh mengikuti jalan yang lain. Satu jalan yang selamat yaitu mengikuti Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Kemudian dalil yang lanjut yaitu atau ayat 100 ini sudah kita baca tadi, kita nggak baca. Kita masuk kepada hadis Nabi SAW. Ayatnya banyak ini, puluhan ayat. Ya saya tidak baca semuanya. Kemudian juga hadis juga pernah saya bawakan dalam doa kobe yang beberapa gitu, yaitu hadis uh, Irbad bin Saria. Panjang itu saya jelaskan. Ya. Sampai saya buat buku satu buku khusus tentang ini, judulnya Wasir Perpisahan. Dan lebih dari 20 fawaid manfaat dari hadis ini. Hadis Irbad bin Saria. Saya bacakan sekilas saja hadis Irbat bin Sariyah ini dan hadis ini sahih disahihkan oleh para ulama di hadis. Itu hadis Irbat salat bina Rasulullah ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت minha القلوب فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعدة مودع فماذا تعهد إلينا فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة Satu hari Rasulullah SAW pernah sholat bersama kami Kemudian beliau menghadap kepada kami dan memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang menjadikan air mata kami berlinang, membuat hati kami takut. Maka seorang berkata, "Wahai Rasulullah, nasihat ini seakan-akan nasihat orang yang akan berpisah. Maka apa yang kau wasiatkan kepada kami?" Maka Rasulullah SAW bersabda, "Aku wasiatkan kepada kalian supaya tetap bertakwa kepada Allah." tetaplah mendengar dan taat kepada ulil amri walaupun yang memerintah kalian adalah orang budak dari Habasyah, seorang budak dari Habasyah. Sungguh orang yang masih hidup di antara kalian setelah wafatku uh, maka ia akan melihat perselisihan yang banyak. Tapi sudah ingatkan, nanti sudah wafatku uh, akan terjadi perselisihan yang banyak. Maka wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa Rasyidin yang mendapat petunjuk Peganglah erat-erat dan gigitlah dia dengan gigi geram kalian. Jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang diadakan dalam agama. Karena semuanya setiap perkara yang diadakan adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Dalimi, Al-Baghawi dan Syarh Sunnah, Al-Hakim disahihkan oleh Al-Hakim dan disepakati oleh Imam Madhabi dan disahihkan juga oleh Syekh al bani dan lainnya. Ikhwanifidin azakumullah. Nabi sudah menjelaskan di sini bahwa sesudah wafatnya Rasulullah akan terjadi perpecahan. Akan terjadi perselisihan. Tapi kemudian Nabi memberikan solusi dari perpecahan itu. Solusi jalan keluar yang terbaik. Itu apa jalan keluarnya? Kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa Rasyidin. Kemudian Nabi ingatkan lagi, jauhkan dari kalian berpegang pada sunnahku, sunnah khulafa rasyidin, Nabi menyebutkan pegang erat-erat dan gigit dengan gerak kalian. Jadi bukan sekedar pengakuan aja. Kita berpegang pada Quran sunnah, mengumpul sahabat, bukan. Tapi pegang erat-erat dan gigit. Maka betul-betul kita pegang erat-erat. Kenapa? Banyaknya fitnah. Banyaknya kelompok, banyaknya golongan. Orang itu bisa lepas dari mana yang hak ini. Nah, kalau dipegang erat-erat dan gigit dengan geram kalian. Kemudian Kata Nabi, jauhkan dari kalian dari setiap perkara-perkara yang baru dalam agama ini. Setiap perkara yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah sesat. Jadi hadis ini, Ibn Bidin, Azakumullah, hadis ini menjelaskan tentang wajibnya kita mengikuti salat usul dalam hadis ini. Hadis ini menunjukkan tentang wajibnya mengikuti mana salat. Yang pertama dari sini Nabi menggabungkan antara sunnah khulafa'ur rasyidin dengan sunnah beliau. Artinya, beliau menggabungkan pemahaman salaf dengan sunnah beliau. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak bisa dipahami kecuali dengan mengikuti pemahaman salaf. Tidak pertama. Yang kedua, beliau SAW menjadikan sunnah khulafa'ur rasyidin sebagai sunnah beliau. Beliau mengatakan gigitlah dengan gigi geraham dan tidak mengatakan gigitlah keduanya tidak. Dikitlah lah. Ada satu antara sunnah beliau dengan sunnah khalifah Rasyidin. Yang ketiga, beliau menjadikan perlawanan semua itu dengan peringatan beda. Artinya setelah menyebutkan sunnah Nabi, sunnah Khulafa Rasyidin pegang rata-rata, kemudian Nabi sebutkan lawannya. Yaitu apa? Kata Nabi, jauhkan diri kalian dari setiap perkara yang baru, Perkara yang baru adalah tidak. Menunjukkan bahwa setiap yang menyelisih mana salah berarti ia terjerumus dalam bid'ah tanpa ia sadari. Kemudian yang keempat dalam hadis ini Nabi menjadikan mana salaf sebagai solusi dari perselisihan dan bid'ah pada siapa yang bertegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin, maka ia termasuk golongan yang selamat nanti di hari kiamat. Dan yang lainnya, fawaid-fawaid yang terdapat dalam hadis ini. Kemudian hadis yang lain. Ikhwanuddin, azakumullah. Nabi sudah ingatkan kepada kita tentang wajibnya mengikuti pemohon salam. Di antaranya yaitu hadis An-Nujum. Nabi menyebutkan An-Nujumu amanatun lis-sama fa idza dabatin nujumu atas sama amatu'ad. وأنا أمانة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمانة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون Kata Nabi, bintang-bintang itu sebagai penjaga langit. Apabila bintang-bintang itu hilang, maka datanglah apa yang dijanjikan atas langit itu. Dan aku adalah penjaga bagi sahabat-sahabatku. Apabila aku telah pergi, meninggal dunia maka akan datang kepada sahabatku apa yang dijanjikan oleh mereka dan para sahabatku adalah penjaga bagi umatku ini yang paling penting para sahabatku penjaga bagi umatku apabila sahabatku telah pergi meninggal dunia maka akan datang apa yang dijanjikan kepada mereka ini hadis sahih dari Muslim dari sahabat Abu Musa Ashari dijelaskan oleh Imam Nuqayyim di dalam kitabnya Ilamul Muwaqi'in Kata beliau bahwa pengambilan istimbat dari hadis ini beliau menjadikan penisbatan para sahabat terhadap orang setelah mereka seperti nisbat beliau terhadap para sahabat. Yang seperti ini menunjukkan bahwa kita diperintahkan untuk mengikuti pemahaman para sahabat karena para sahabat membentengi umat Islam dari berbagai kejelekan dan sebab-sebabnya. Ya, harus penjelasan iya, sahabat. Rasulullah menyebutkan bahwa para sahabat adalah hujah bagi kita dalam memahami Islam. Para sahabat bagaikan bintang di langit. Dan bintang itu mempunyai tiga. Yang pertama, hiasan langit. Yang kedua, pelempar setan. Yang ketiga, petunjuk arah. Allah jadikan bintang itu pertama hiasan. Yang kedua pelempar setan. Yang ketiga petunjuk arah. Dan dalilnya banyak dalam Al-Quran ini. Walaupun zain al-Quran bizinatil kawakib wa min kulli syaitan marid. Jadi bintang-bintang itu sebagai hiasan. Pelempar setan, petunjuk arah. Nah, kenapa Nabi menyebutkan bahwa para sahabat sebagai bintang? Karena sahabat sebagai hiasan bagi umat ini. Yang kedua, para sahabat sebagai pelempar bintang api. Maksudnya para sahabat yaitu melempar atau membantah orang-orang yang menyimpang, yang mengikuti hawa nafsu dan ahli bid'ah. Yang ketiga sebagai petunjuk untuk meluruskan pemahaman. Jadi sahabat sebagai hiasan bagi umat ini, sebagai pelempar bagi orang-orang yang melakukan bid'ah, yang ketiga sebagai petunjuk untuk pemahaman. Dan juga ada samping juga banyak. Saya akan bacakan satu aja. Ini banyak sekali. Saya sebutkan tentang sesatnya contoh ya. Ada dua asar nih. Yang pertama asar dari Ibnu Mas'ud. Yang kedua dari Ibnu Abbas. Yang Ibnu Mas'ud itu ketika Abu Musa al datang ke rumah Abu bin Mas'ud. Dan ini para uh, ulama, para sahabat biasa itu menghormati sahabat yang lebih alim Ulama menghormati ulama yang lebih alim seperti itu. Biasa ditukuin depan rumahnya. Nanti kalau jalan ke masjid baru diiringi oleh sahabat yang lain atau tabiin untuk bertanya masalah agama sampai ke masjid. Nanti pulang begitu juga. Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ini sahabat. Dia nunggu di depan rumahnya Abu Mas'ud sampai Abu Mas'ud keluar dari rumahnya ini di Baghdad ini atau di Irak, di Irak ini, di Kufah. Kata setelah keluar ditanya kata Musa tadi kami temui di masjid itu ada kelompok-kelompok yang mereka berzikir dengan biji-bijian tasbih. Mereka menyuruh untuk mengucapkan la ilallah subhanallah alhamdulillah. Apa kata uh, eh, Abu Nasrud? Apa yang kau katakan? Untuk melihat perhatian Apa yang kau katakan? Aku tidak mengatakan apa-apa menunggu pendapatmu ini ihtiram oleh ulama. Saya nggak berpendapat apa, tunggu kamu. Gimana pendapatmu? Nanti kau akan lihat. Setelah itu didatangi oleh habib Mas'ud. lihat orang-orang itu yang berzikir pada pimpinannya. Kabirumiyah. pimpinannya dibentuk halakoh-halakoh lingkaran itu paling bertakbir 100. Haleluya, ucapkan Allah 100. Dan seterusnya. Kemudian setelah Abdul bin Mas'ud Abdul bin Mas'ud Allah mengatakan begini, "Mengapa tidak engkau suruh mereka menghitung kesalahan-kesalahan?" Kalau kepada pimpinannya, "Kenapa engkau tidak menghitung kesalahan-kesalahan kamu?" Kemudian dijawab oleh Wahai Abdul Rahman, ini nggak lain yang kami lakukan menghitung kerikil yaitu dengan mengucapkan takbir, tahlil dan tasbih. Diulangin lagi Nabi Mas'ud. Itulah kesalahan-kesalahan kalian. Akan aku jamin kebaikan kalian tidak akan sia-sia sedikit pun juga. Kemudian Abdul Mas'ud mengatakan, "Waihakum ya ummat Muhammadin, ma asra'a halakatukum haula'i sahabatu nabiyikum sallallahu alaihi wasallam." mutawafirun wa thiyabu lam tabla wa aniyatuhu lam taqsur والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو أو مفتتح باب ضلالة أو مفتتح باب ضلالة Celaka kalian wahai umat Muhammad Alangkah cepatnya kebinasan kalian Ini para sahabat Nabi SAW masih banyak dan ini pakaiannya belum usang, bejananya belum pecah. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, apakah kalian menyangka bahwa kalian berada di atas agama yang lebih lurus dari agamanya Nabi Muhammad? Ataukah kalian hendak membuka pintu-pintu kesesatan? Ya, riwayat sahih, riwayat Imam Darimi dalam sunannya. Lalu lihat di sini perkataan mereka setelah Mas'ud mengatakan demikian, celaka kalian Alangkah cepatnya kalian binasa. Sahabat Rasulullah masih ada. Ya, eh, Ibu Mas'ud mengatakan kalau ukur kebenaran para sahabat. Sahabat masih ada. Kenapa kalian tidak ikut sahabat? Karena menghitung ini bukan bukan para sahabat. Kenapa kalian ikut para sahabat? Apakah kalian lebih mendapatkan petunjuk dari agama yang Nabi Muhammad atau kalian membuka pintu kesatuan? Apa jawaban mereka? Masih sempat jawab mereka. Demi Allah wahai Abu Abdurrahman, yang kami inginkan tidak lain kebaikan. Apa beliau jawab? Wa kam min muridil khairi lan yusibahu. Betapa banyak orang yang ingin kepada kebaikan tidak sesuai dengan sunnah. Jadi ingin kebaikan atau ikhlas harus sesuai dengan sunnah Nabi. Karena syarat diterimanya ibadah dua. Syarat diterimanya ibadah dua. Yang pertama ikhlas, yang kedua itibat mengikuti sunnah Nabi. Meskipun dia ikhlas, tapi tidak ikut sunnah. Jadi betapa banyak orang yang ingin kebaikan tidak mendapatkannya. Sungguh Rasul memberitahukan kepada kami bahwa ada satu kaum yang membaca Al-Quran namun tidak melewati kerongkongan mereka. Demi Allah, aku tidak mengetahui mungkin sebagian mereka adalah dari kalangan kalian. Kemudian beliau berpaling dari mereka, lalu Amr bin Salam berkata, kami melihat sebagian besar orang yang membuat harakoh tadi ikut dalam perang Nahrawan. Mereka bergabung bersama Khawarij memerangi kami. Lihat, bid'ah itu awalnya sedikit dengan pikir-pikir yang dipimpin, kemudian akhirnya menjadi besar. Dia kemudian mengangkat senjata menyerang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini Artinya di sini Abdul bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa tolak ukur pemahaman yang benar sahabat. Kenapa kalian nggak ikut sahabat? Karena sahabat nggak ada yang zikir berjamaah, membuat lingkaran zikir nggak ada. Jadi, ya, kalau ukur kebenaran ada para sahabat. Oi, pensilnya. Kemudian juga riwayat Ibnu, Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ketika datang kepada Khawarij juga menyebutkan demikian bahwa kami datang dari para sahabat Rasulullah dan kalian tidak ada seorang pun di antara mereka. Ya. Jadi perkataan-perkataan ini dari uh, Abdullah bin Mas'ud dan juga Abdullah bin Abbas menunjukkan apa? Bahwa tidak seorang sahabat pun yang bersama ahlul bid'ah. Kemudian setiap firqa atau golongan atau mazhab yang menyimpang tidak ada seorang sahabat pun dalamnya. Kemudian bahwa berpegang kepada mana salaf, mana sahabat itu sebagai pokok dari keselamatan. Dan setiap orang harus berhujjah dengan pemahaman para sahabat dan tidak boleh kebalikannya. Kemudian poin eh, yang lain lagi bahwa para sahabat adalah orang yang paling mengetahui tentang Al-Quran. Mereka menyaksikan turunnya wahyu, mereka yang paling paham tentang Al-Quran, dan juga mereka adalah orang-orang yang lebih dahulu memahami dan mengamalkannya. Kemudian orang-orang yang tidak mau mengikuti para sahabat, maka mereka akan menyempal. Menyempal dari pemahaman yang hak dan mereka akan masuk kepada anul bid'ah. Saya ambil satu lagi ayat Al-Quran. Antum lihat surah Al-Jum'ah. Surah Al-Jum'ah. Di ayat 2 شرع الجماعة يطوع تمريات الله فيمن هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين Dan dialah Allah yang telah mengutus kaum Dialah Allah yang telah mengutus kepada kaum yang buta huruf, yang ummi, seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat kami. Menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan mereka Alkitab yaitu Al-Quran, Al-Hikmah yaitu Al-Sunnah. Dan sungguhnya mereka sebelum itu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Surah Al-Jum'ah ayat 2. Dijelaskan dalam kitab Al-Bayyinat As-Salafiyah an aqwal as-sahabat hujjatun syar'iyyah. Dijelaskan di sini dan juga dalam kitab Basair Dawi Syarah bi Syarah Marwiyah Manhaj Salaf. Dijelaskan tentang ayat ini Rasulullah SAW un, diutus untuk mendidik dan mengajarkan Quran dan As-Sunnah kepada umat ini. Rasul diutus oleh Allah untuk mengajarkan Quran dan Sunnah kepada umat ini. Dan hal ini termasuk sebesar-besar tujuan dari kerasulan dan kenabian. Mengajarkan Al-Quran Sunnah. Tujuan yang paling besar dari kerasulan dan kenabian. Dan Rasulullah SAW mengajarkan hanya kepada para sahabat. Adapun orang-orang yang setelah mereka mendapatkan ilmu dari jalannya para sahabat. Saya ulangi lagi. Bahwa Rasulullah membawa Quran dan Sunnah ini yang pertama kali diajarkan kepada siapa? Sahabat. Jadi muridnya Rasulullah para sahabat. Itu perhatikan di sini. Di Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat. Adapun orang-orang setelah mereka, mereka mendapatkan ilmu dari jalannya para sahabat. Dan Nabi SAW mengajarkan Quran dengan nas dan maknanya, kaidah dan ketentuannya, sebagaimana beliau mengajarkan as-sunnah kepada mereka dengan sebaik-baik pengajaran dan tidak ada seorang pun yang ikut serta dalam menimba ilmu bersama Rasulullah SAW. Maka tidak ada seorang pun yang menyamai para sahabat dalam ilmu dan pemahaman. Gak ada orang lain. Yang tabi itu belakangan sudah sahabat. Yang ada Rasul mendidik para sahabat. Maka tidak ada orang yang bisa menyamai ilmunya sahabat dan pemahaman sahabat. Karena yang ngajarkan Rasulullah. Orang yang paling alim Rasulullah SAW yang paling baik dalam mendidik. Mengajarkan sahabat, berarti sahabat orang yang paling dalam ilmunya dan paling dalam pemahamannya. Orang yang belajar langsung kepada Rasulullah SAW tidak sama dengan orang yang belajar dari selain selain Rasulullah. Sebab tidak ada seorang pun yang menyayangi Rasulullah dalam menjelaskan dan mengajarkan Islam. Sesungguhnya orang yang paling utama untuk kita ikuti adalah orang yang paling sempurna ilmu dan pemahamannya. Dan para sahabat orang yang paling sempurna ilmu dan pemahamannya. Maka wajib bagi kita mengikuti dan mengutamakan mereka ketika terjadi perpecahan, perbedaan pendapat dan perbedaan hukum. Sahabat paling paham tentang Quran. Sahabat paling paham tentang sunnah. Yang ngajarkan Rasulullah. Gurunya Rasulullah. Dan itu melihat eh, saya ambil umumnya contoh gurunya Imam Malik Muridnya orang alim, Imam Syafi'i dan imam yang lain. Karena gurunya pintar, muridnya juga pintar. Sampai lagi contoh, Imam Ahmad, muridnya banyak yang alim, sampai anak-anaknya menjadi ulama. Contoh lagi abad ke-7, Syekhul Islam Taimiyah. Syekhul Islam menguasai Quran dan menguasai semua disiplin ilmu. Menguasai Syekhul Islam Taimiyah. Maka muridnya Ibnu Qayyim, Ibnu Kathir, Imam ad dhabi Ibnu Abdul Hadi dan yang lainnya puluhan dan ulama semuanya. Ibnu Qayyim aja kitabnya aja tulisannya ratusan jilid. Imam Adabi ratusan jilid. Syekhul Islam punya majmu fatwa 37 jilid. Belum yang lain kita yang lain. Artinya kalau dia ulama, muridnya mesti alim. Nah sekarang kita kembali Rasulullah SAW yang ngajar Rasul pada sahabat, itu saling para sahabat dalam ilmu dan pemahaman. Nggak ada orang bisa mengalahi ilmu dan pemahamannya sahabat. Karena itu kita diwajibkan mengikuti pemahaman pemahamannya para sahabat, manhaj para sahabat. Kalau disebutkan dalam hadis Nabi yang mutafak alaih Bukhari Muslim, khairun nas qarni sebaik manusia pada masaku. Sebaik-baik manusia tentang apanya? Tentang akidahnya, tentang ibadahnya, tentang ilmunya, tentang akhlaknya, tentang pemahaman, tentang dakwah para sahabat yang paling baik. Bukan dalam bentuk rupanya, bukan pakaiannya, bukan rumahnya, bukan kendaraan, bukan. Khairunna nas sebaik-baik manusia yaitu sebaik-baik manusia tentang pemahaman, tentang akidah, tentang manhaj para sahabat yang terbaik. Dan masih banyak lagi dalil ya para ulama yang menjelaskan tentang wajibnya kita mengikuti peramahan sahabat. Yang saya sudah sebutkan dalil-dalilnya dari Quran, hadis Nabi, dan juga penjelasan para sahabat, penjelasan para tabi'in itu ada. Dan umat ini nggak akan jaya, nggak akan jaya. Makanya ilmu kalau kita belajar ilmu, ilmu dari para sahabat. Sampai Imam Al-Auza'i mengatakan al-ilmu manja ashabi Muhammad SAW wa malam yaji an wahid minhum falaysa bi ilmin. Ilmu itu apa yang berasal dari para sahabat Nabi SAW. Adapun yang datang yang bukan dari sahabat, maka bukan ilmu, ibu ilmu yang datang bersama syariat. Karena itu kita diwajibkan untuk mengikuti jejaknya para sahabat dan ini para imam sudah menjelaskan tentang prinsip-prinsip ilmu. Ya sampai di sini dulu. Kalau ada yang kurang jelas ya anda mau tanyakan silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita beragama Islam dengan mengambil akidah dari salaf, dakwah dari jamaah tabligh, politik dari tokoh muslimin? Ini campur aduk antara kebenaran dengan kebatilan, talbisul hak bil batil. Mencampurkan antara kebenaran dan kebatilan. Karena dalam Islam ini sudah sempurna. Nggak perlu ditambah. Allah berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu. Aku telah cukup nikmatku atasmu. Nah, aku ridha Islam menjadi agama bagimu. Sudah sempurna agama Islam ini. Dan salam ini sempurna karena pada akhirnya salam ini adalah Islam itu sendiri. Sekarang <clears throat> ketika dia membagi itu, dia mengatakan bahwa akidah mengambil dari salam. Dakwah dari zaman tabligh. Karena kita lihat, apa nggak ada dalam Islam itu dakwah yang sebenarnya? Ada. Ya, dia pun juga mengambil cara-cara yang beda yang tidak ada contoh dari Nabi Sallam dengan khuruj dari masjid ke masjid tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW seperti itu. Kemudian juga yang menyampaikan orang-orang yang tidak berilmu. tidak ya, Nabi Sallam harus menyampaikan orang yang berilmu. Tidak berhak seorang menyampaikan dakwah tanpa ilmu dan saya bawakan kemarin dia di hari pertama ayatnya dalam surah uh, Yusuf ayat 8 orang yang berdakwah itu harus yang bertablik itu harus orang yang berilmu kemudian itu politik dari mana politik yang kita lihat sekarang campur aduk dari ekonomi muslimin antara kebenaran dan kebatilan gimana dia memperjuangkan dicampur aduk semuanya antara kebenaran dan kebatilan apa yang diperjuangkan jadi kita kembali pada Islam itu sudah sempurna bahwa dalam salaf ini sudah ada pembahasan tentang akidah lengkap tentang dakwah lengkap, dakwah dibahas dan buku-bukunya banyak tentang buku dakwah salafiyah. Kalau anda mau lihat ya beberapa buku di antaranya bukunya Syekh Rabi, Manhajul Anbiya fi Da'wah ila Allah, fihi al-hikmah wal aql. Manhaj para nabi dalam berdakwah, tentang Al-Hikmah fi Da'wah ila Allah, Dr. Said bin Muhammad al khafani Al-Hikmah fi Da'wah ila Allah. Itu dari buku-buku salaf. Dan itu masih puluhan lagi yang lain. Kemudian tentang siasat politik dijelaskan oleh para ulama. Syekhul Islam sudah nulis kitab namanya as Syariah. Jadi abad ke-7 Syekhul siasat politik. Belum lupa lagi sebelumnya, sebelum Syekhul Islam ada al-ahkam Hukum-hukum yang berkaitan dengan kekuasaan. ini dibahas, tidak perlu lagi kita mengambil dari yang lain. Dan kita lihat, kita ambil namanya Apakah dengan dakwanya jamaah tablik ini kemudian orang menjadi benar akidahnya. Kenalin, benar yang benar akidahnya, manhajnya. Pemahaman mereka tentang tauhid uluhiyah, rububiyah, asma sifat mana dijelaskan? Iya. Cuma yang ada khurid aja. Kemudian kita bicara lagi tentang ekor muslimin. Apakah pernah ekor muslimin yang memang ditegakkan, didirikan di Mesir pernah nggak punya daulah? 100 tahun berjuang pernah nggak punya tanah? Atau punya tanah sejengkal aja? tidak punya sama sekali. Dan siapa yang ditiru? Apa yang diikuti? Politiknya dia. Dan ya, Islam lengkap, sempurna. Maka dalam salaf itu sempurna. Bagaimana politik yang ada? Bahkan di dalam kitabnya Syekh uh, eh, Abu Malik Ramadhan Al-Jazairi Madarikun Nazar di Siasat dijelaskan tentang bagaimana kesalahan-kesalahan politiknya kaum muslimin yang menghalalkan segala cara. Disebutkan. Dan buku itu sudah terjemahkan bahasa Indonesia. Materi penawar kesiasan. Jadi kita nggak perlu mencampur aduk lah. Ya, akidahnya salah, dakwanya tablik, politiknya muslim. Ini campur aduk antara yang hak dan yang batil. Kalau di salah belum lengkap semuanya. Bagaimana sesuai hadis yang populer bahwa perbedaan pendapat di kalangan umat itu rahmat. Ini gak ada asalnya, bukan dari Nabi. Bukan dari Nabi ini. Perbedaan pendapat adalah rahmat. Berarti kebalikannya persatuan umatku adalah azab. Ya. Kalau perselisihan umat adalah rahmat, berarti persatuan umat adalah azab. Ini tidak ada asalnya, bukan hadis. Dan sudah dijelaskan oleh Syekh Al Albani rahimahullah dalam silsilah hadis al-dhaifah wal mawdu'ah. Silsilah hadis dhaifah wal mawdu'ah itu ada enam ribu hadis. Syekh Albani itu diantaranya disebutkan di situ. Jadi ini justru dengan ini orang akan mengikuti siapa aja kan berbeda pendapat. Berbeda pendapat rahmat. Jadi kamu gak usah negur saya, biar aja saya mau cari mau sholatnya ruku aja nggak pakai sujud juga nggak apa-apa kan beda pendapat rahmat. Saya mau sholat satu rakaat juga nggak apa-apa. Kan beda pendapat rahmat. Rusak agama kan ini nanti. Orang pakai cara seenaknya. Kita kembali kepada Quran. Bagaimana kata Quran? Allah berfirman, "Fa'in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir." Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Dalam surah An-Nisa ayat 59. Disebutkan fa'in tanaza'tum fi syai'in apabila kamu berselisih tentang suatu Farduhu ila Allah wa Rasul. Kembalikan kepada Allah Rasul. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan itu yang paling baik. Apabila kalian berselisih, kata Allah apa? Masing-masing atau kembalikan? Kembalikan kepada Allah, kepada Quran, kembali kepada Rasul, kepada Sunnah. Bukan ya masing-masing aja lah, kan rahmat ini. Rusak agama ini. yang berkaitan dengan keluarga aja itu juga anda mungkin bisa ribut terus apalagi yang berkaitan dengan umat kalau suami istri ribut ya kita masing-masing aja <laughs> gimana kesel ya si istri kesel suami juga kesel kita masing-masing gimana nggak ada ketaatan kepada Allah dan nggak ada ketaatan kepada suami masing-masing apalagi berkaitan dengan umat kita dakwakan ngajak yang benar ya kita masing-masing dia rusak agama ini. Berarti tidak ada dakwah hal seperti itu. Di ya, masing-masing. Terserah dengan keyakinannya masing-masing, pemahaman masing-masing. Rusak agama ini. Dan rusak umat ini. Tetap harus diajak mereka pada mana hak, mana yang benar. Harus kembali pada Quran, harus kembali pada sunnah, menurut pemasalah saleh. Ya bisa masing-masing. Jadi ini kadang-kadang memang orang kadang-kadang membawakan seperti itu ya untuk membenarkan bid'ahnya dia. Tujuannya dia dengan hadis yang tidak ada asalnya ini tujuan apa? Supaya membenarkan pendapat yang salah, pendapat yang sesat atau perbuatan dia yang jelas-jelas beda. Dia ingin dibenarkan pendapat itu. Dengan bawakan hadis yang banyak lagi digunakan macam-macam lah. Karena ada juga guru saya juga mengatakan begini. Guru bukan ukuran kebenaran. Syekh bukan ukuran ukuran imam bukan ukuran ukuran wahyu Quran dan Sunnah. Bukan bukan kata syekh. Bagaimana sikap kita terhadap ulama sufi dan tasawuf? ya kita men menyampaikan dakwah yang hak ini kepada mereka agar mereka masuk Islam. Karena bagaimanapun juga seperti saya jelaskan bahwa torekot itu bahaya untuk Islam dan kaum muslimin. Saya jelaskan di buku Syarah Aqidah Sunnah Jamaah tentang penyimpangan-penyimpangan tasawuf itu. Bagaimana ciri ulama yang berada di teman Ya, pokoknya dia berpegang pada Quran, kepada sunnah Nabi yang sahih, Menurut menurut para sahabat, yang nggak ada label tertentu, nggak ada ciri tertentu. Yang penting dilaksanakan sunnah Nabi. Ya, yang zahir tetap bisa dilihat, dia ya, berjenggot, tidak isbal. Artinya tidak boleh kita laki-laki lebih dari mata kaki nggak boleh, harus digunting itu. Jadi laki-laki itu nggak boleh celananya atau kainnya atau bajunya lebih dari mata kaki. Kalau pakai baju gamis nggak boleh, harus di atas mata kaki. Sebab Nabi bersabda, "Ma asfal min al-ka'baini fa Apa saja yang melewati terlebih dari mata kaki tempat yang neraka. Jadi laki-laki itu nggak boleh melebihi mata kaki. Kemudian juga yang disampaikan adalah akidah tauhid kepada umat ini yang disampaikan akidah yang benar, pemahaman yang benar. Kemudian juga akhlaknya baik. Yang paling pokok itu tauhid dulu. Yang paling pokok tauhid. Itu di antara ciri dari ulama salaf yang menyampaikan tauhid dengan pemahaman yang benar. Apakah pemahaman ahlul bait pada zaman sekarang bisa dijadikan tidak bisa? Karena sudah mereka ini menyatakan ahlul bait pada hakikatnya mereka adalah orang-orang Syiah. Pada akhirnya Syiah itu adalah bukan ahlul bait. Cuma mereka mengaku-ngakukan bahwa mereka adalah ahlul bait. Bohong. Mereka benci kalau Bait. Ahlul Bait Rasulullah. Ya betul dari keluarganya Ali, keluarganya Akil, keluarganya Abbas dan yang lainnya. Termasuk istri Nabi Ahlul Bait. Tapi justru mereka orang Syiah membenci istri-istri Nabi sama Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana sikap kita kepada orang yang dia dianggap sebagai ustaz di daerah kami namun ustaz tersebut mencukur jenggot dan isbat Ya diingatkan dengan cara yang baik. Karena mungkin dia belum paham atau dia sudah paham dalilnya, cuma dia e, terbawa pengaruh dengan lingkungan. Sebab jenggot ini merupakan ciri, bukan hanya ciri aja, jenggotnya fitrah. Jenggot ini bagi laki-laki fitrah. Fitrah. Artinya orang kalau dia memelihara jenggot sesuai dengan fitrahnya seperti khitan bagi laki-laki itu fitrah. Makanya orang kafir ya itu sebagian ada yang mengikuti fitrah dia juga disunah meskipun dia orang masuk Islam karena itu fitrah fitrah nah, sekarang jenggotnya fitrah dan setiap muslim dia harus berjenggot untuk laki-laki dia berbeda dengan orang-orang majusi orang-orang musyrikin makanya ketika ada orang yang menyalahi ini itu para ulama memberikan ancaman yang keras maka seluruh imam madhab Hanafi, Maliki, Syafi, Hanbali, Zahir dan yang lainnya itu nggak ada seorang pun dari mereka yang juga nyebut nggak ada bahkan guru zaman dulu ahlul bid'ah saja nggak berani ikut nyebut Kok ahlul bid'ah nggak berani karena nggak bakal orang ikut dia nggak bakal orang ikut dia Hatta dalam agama Nasrani ketika mereka memberikan ilustrasi tentang Isa, Yesus, percaya atau tidak? Percaya. Karena nggak ada yang namanya nabi atau rasul yang tidak berjenggot tidak ada. Semua nabi dan rasul berjenggot. Dan nabi itu kafir ya. Iya. Jenggotnya tebal Rasulullah SAW. Makanya ketika nabi wudhu, nabi ambil air dimasukkan ke, ke jenggotnya. Maka ketika ada kaum musyrikin datang, nabi tegur nabi fitrahnya. Kenapa kamu jenggot? gemetar dia. Saya disuruh oleh penguasa saya, rajanya. Adapun aku amarani Rabbi an u'fiya Adapun aku disuruh oleh Allah agar aku memanjangkan jenggotku. Enggak boleh cukur dan kalian bagian juga enggak boleh cukur jenggot itu. Hukumnya haram, maka sepakat seluruh ulama tentang haramnya mencukur jenggot. Sepakat semua Imam Han, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Zahiri dan yang lainnya sepakat tentang haramnya mencukur jenggot. Ketika, ketika dia ada orang mengatakan bahwa dia sebagai seorang dai atau ustaz cukur jenggot ini aib, aib dan tercela. Begitu juga kalau dia isbal, dia ingatkan bahwa nggak boleh isbal, bukunya haram. Jadi ini yang seperti ini sebenarnya mestinya sudah diketahui. Saya sebutkan nanti kalau anda mau baca dalilnya, keterangannya tentang haramnya mencukur jenggot, anda bisa baca buku saya Panduan Keluarga Sakinah. Panduan keluarga sakinah. Di situ saya sebutkan tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pernikahan. Nah, di antara pelanggaran pernikahan, orang ketika akan menikah biasanya cukur jenggot. Kadang-kadang orang tua maksa cukur jenggot. Nggak boleh tak pada orang tua. Nah, di situ saya bawakan dalilnya. Kalau mencukur jenggot itu, pertama menyukai orang-orang kafir. Menyalahi perintah Allah. Menyalahi perintah Rasulullah. Kemudian, dengan cukur jenggot, dia sama dengan perempuan. Sedang bini sa, menyerupai wanita nggak boleh. Perempuan nggak yang berjenggot, kalau perempuan berkumis saja. Jadi ini petro, petro. Laki-laki berjenggot. Dan di situ juga menimbulkan hibah. Jenggot itu hibah. Artinya mempunyai wibawa orang yang berjenggot itu. Ada wibawanya. Orang berjenggot itu. Dan dia mengikuti perintah Allah maksudnya dan insya Allah dengan itu dia mendapatkan pahala dari sunnah Nabi mengikuti sunnah itu. Jadi tolong diingatkan dengan cara yang baik. aja buku itu. Penuh sakina, bawakan dalil Anda situ. Berapa dalilnya, sebutkan. Kenapa nggak boleh? Mencukur cukut Bolehkah kita percaya kepada Habib-Habib yang ada sekarang ini boleh keluar Rasul? Ya, jangan percaya, bohong. Jangan percaya. Sekarang umpamanya dia mengatakan kepada Nabi, apa bedanya? Apa kelebihannya? Kalau dia mengatakan keturunan Nabi, keturunan Rasul, konsekuensinya wajib dia mengikuti Rasulullah. Kenyataan yang ada tidak. Dia nggak mengikuti Rasulullah SAW. Melakukan perbuatan syirik, ziarah ke kubur wali-wali dan minta di sana atau kuburan Habib, kemudian juga mengadakan bid'ah-bid'ah dan yang lainnya. Kemudian juga Orang diajak untuk fokus kepada dia bahwa dia paling mulia, bahwa dia ahli sorga, pasti sorga. Dari mana? Gak ada yang tahu seorang itu ahli sorga. Hatta dia melakukan amal soleh yang terbaik di muka bumi ini, gak bisa kita jamin masuk sorga. Gak boleh. Sama juga orang muslim yang berbuat dosa dan maksiat gak boleh kita katakan di muslim ini pasti neraka gak boleh. Karena hanya Allah yang tahu. Menentukan dan neraka hak Allah bukan hak kita. Tapi kalau Habib Habib mengatakan udah saya ini udah tempatnya di surga, ngomong pada orang awam. Maka dipanggilnya pun beda dengan yang lain. Ima dipanggil Habib atau Sayyid. Sayyid. Kalau ketemu pun harus cium namanya di sini, namanya di. Harus cium. Kalau nggak dicium kamu kualat nanti. Ini nggak boleh lah misalnya gitu. Harus cium. Dan ini diperbukan oleh masyarakat. Ini penipuan dalam Islam nggak boleh. Jadi ketika dia mengatakan demikian, konsekuensinya dia wajib itibar Rasulullah. Kita mau ikut dia, kalau dia itibar. Kenyataan enggak? Dia enggak itibar. Tidak mengajarkan tauhid kepada Allah. Bahkan orang diajarkan untuk tawasul kepada dia. Minta kepada Allah melalui dia. Minta selamat melalui dia. Minta obat melalui dia. Semuanya. Sampai air putih pun minta ke dia. Kalau mau selamat nih air putih saya baca ini. Nah, selamat kamu. Diludahin dulu air putihnya. Islam tidak ngajarkan seperti itu. Islam ngajarkan yang benar sesuai dengan Quran dan Sunnah. Ya, saya bergaul dengan dengan orang-orang itu juga. Saya katakan, kenapa kamu tidak mengajak orang kepada kebenaran? Kamu jawab itu nanti hari kiamat. Orang sesat dari jalan dia. Nggak tahu orang kebenaran. Aku mengikuti Habib puluhan tahun, apa yang kamu tahu? Apa? Nggak tahu kebenaran, nggak tahu Quran, nggak tahu tafsir, nggak tahu tauhid, nggak tahu manhaj, nggak tahu akidah yang benar, nggak tahu. Yang ada semua beda, beda, beda, khaul, semua yang ada. Seperti yang diajar tadi. Ini saya sampaikan seperti ini karena kita lihat kenyataan yang ada seperti itu. Dan terlalu berlebihan juga masyarakat mengagungkan mereka. Seandainya pun mereka betul-betul orang Nabi, ya buktikan dengan melakukan amal-amal soleh. Dan ketakutan kepada Allah. Gak ada bedanya. Dengan siapapun juga. Bapak Nabi sendiri pun melakukan amal-amal soleh. Bahkan Nabi mengatakan kepada Fatimah, Fatimah anaknya Nabi, Ya Fatimah binti Muhammadin salini mimma li ma syi'ti la ughni anki min Allah syai'a. Wahai Fatimah binti Muhammad minta kamu dariku harta. Karena anaknya Nabi perempuan, kamu minta dariku harta. Aku tidak bisa menyelamatkan kamu dari azab Allah pada hari kiamat. Anaknya bisa selamat. katakan demikian dalam hadis yang sahih dari Imam Bukhari. Ini yang harus diperhatikan juga seperti itu pengakuan-pengakuan bisa aja orang ngaku. Ya, siapapun bisa. Keturunan Arab, keturunan Nabi, saya juga bisa bikin silsilah keturunan Nabi. Ya. ya. seorang Arab, keturunan Arab, ya, bisa aja bikin silsilah keturunan Nabi. Tapi mau umat, tak boleh. Tapi bukan itu, sekarang bagaimana dia melaksanakan ketaatan. Ada sebagian kelompok mengatakan untuk masuk Islam yang kafah itu harus dibayar, mau menjelaskan. Nah ini yang seperti ini kelompok-kelompok bid'ah ini, kelompok sempalan. Ya ada misalnya harus bayar. Nanti bayar kepada siapa? Kepada imamnya. Kalau nggak bayar nanti matinya seperti bangkai jahiliyah. Ini sesat seperti ini. Kita bayar hanya satu kepada Rasulullah SAW. Sudah. Atau kepada ulil amri penguasa kaum muslimin tapi bayat kepada kelompok ini ada bayatnya kelompok sufi ada bayat kelompok itu ah, pecah belah umat Islam boleh kita lihat sekarang ini jadi nggak ada dan bayat-bayat itu dikatakan para ulama bayat yang beda dan jamaah-jamaah yang ada termasuk jamaah sempalan yang membuat perpecahan dengan kaum muslimin Bagaimana dengan bimbingan haji? ya belajar dengan Haji itu ikut travel-travel yang memang mengajarkan sunnah karena banyak eh, travel-travel haji yang ada di kita juga nggak sesuai dengan sunnah ya, itu belajar sesuai dengan sunnah saya ada bimbing juga di satu travel di Jakarta di Aratur itu itu yang tiap tahun saya bimbing itu ya, juga yang kalau haji itu haji plus ya kalau haji biasa ada juga eh, yang beberapa lah di Jakarta itu. Tapi kalau di Jepang ini saya nggak tahu. Tapi tetap kita haji ini seumur hidup sekali. Sekali seumur hidup. Maka kita mencari yang sesuai dengan sunnah supaya kita melaksanakan sesuai dengan sunnah. Keluar biaya mahal tidak ada masalah, yang sesuai dengan sunnah. Oh, banyak yang diajarkan yang yang bid'ah banyak. Ya. Kemudian juga yang umroh berulang-ulang juga dari tahun ini juga banyak. Tidak ada contohnya. disebutkan bahwa umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka, satu masuk surga. Nah, bagaimana menyikapinya? Dengan orang yang sudah masuk. Ya kita dakwakan dengan cara yang baik. Ya tetap didakwakan, dikasih buku, dikasih kaset, kalau dikasih tulisan yang berkaitan dengan manhaj yang hak ini. Ya sedikit demi sedikit didakwakan bahwa mereka dapat hidayah. Tetap aja kita berusaha mendakwakan dengan cara yang baik oleh mereka. Tidak boleh kita katakan kamu ini sesat, Nggak boleh. Di dalam ceramah, dalam dakwah nggak apa-apa kita sebutkan seperti itu. Tapi ketika kita bertemu dengan orang-orangnya, tokoh-tokohnya, ya itu sampaikan yang baik. Insya Allah mereka akan terima. Insya Allah mereka terima. Karena umumnya mereka nggak tahu. Bagaimana dengan orang-orang awam yang dia tidak menuntut ilmu yang benar sampai akhir usianya. Ya kita serahkan kepada Allah. Ya, banyak orang-orang yang memang tidak menuntut ilmu ya dari orang tua kita atau kakek nenek kita atau yang lainnya yang mereka tidak pernah menuntut ilmu dan meninggal karena mereka tidak tahu tentang Islam. Ya, kita serahkan kepada Allah SWT. Kita doakan aja kalau mereka tetap Islam, kita doakan kebaikan untuk mereka dan Allah mengampuni dosa-dosanya, merahmatinya, masuk dia ke surga, segala macam. Tapi kalau dia mati dalam keadaan kafir, nggak boleh kita mintakan ampun, tidak boleh. Jadi, kalau orang tua kita mati dalam keadaan kafir, nggak boleh mintakan ampun untuk dia, tidak boleh. Bagaimana Nabi pamannya meninggal atau ibunya meninggal, Nabi nggak boleh larang oleh Allah mintakan ampun untuk orang tuanya nggak boleh, dilarang memintakan ampun untuk orang kafir, memintakan rahmat untuk orang kafir, memintakan ampun apa keselamatan buat orang kafir tidak boleh dalam Islam. Tapi menguatkan agar mereka dapat hidayah boleh. Kalau sudah meninggal, kalau ya sudah nggak ada lagi. Dalilnya apa? Anda melihat dalam surah At-Taubah ayat 113. Ini dalil penting jadi setiap keterangan saya sebutkan dalilnya kenapa nggak boleh meminta ampun untuk orang kafir Benar oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat 113 Allah berfirman, "Maka nabi wal nabi walladzina amanu wa yastaghfiru lil musyrikin walau kanu li qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Surah Taubah surah 9 ayat 13. Dan tidak patut bagi Nabi dan orang-orang beriman memohonkan ampun untuk orang-orang musyrik. Meskipun mereka orang musyrik itu sanak kerabat mereka. Sesudah jelas bagi mereka bahwa mereka orang-orang yang musyrik itu penghuni neraka jahim. tidak boleh tidak akan ampun untuk orang kafir. Gimana kalau e, orang yang berdakwah salaf ini membuat organisasi yang pertimbangan kebatilan tambah banyak? Nanti bikin kelompok lagi yang baru, bikin hizib baru. Kita dakwah yang ada alhamdulillah nyebar kok dan orang paham dengan dakwah ini. Kenapa harus bikin kelompok lagi, ya? Organisasi lagi. Jadi nanti orang akhirnya bikin hizib, nanti ada imam, ada bayat lain. Jangan. ini kita dakwah, insya Allah orang dengar kok. Kemana-mana seluruh dunia orang dengar dakwah ini. di pusat kami ada sholat Jumat. Kemudian <clears throat> ada beberapa pekerja yang ikut sholat Jumat. Bagaimana kalau saya tidak khatib atau imam sedangkan ilmu saya tidak ada? Ya kalau kondisi terpaksa boleh aja. Dibacakan aja berapa, satu ayat tentang tafsirnya tapi mukadir atau satu hadis sudah cukup. Tapi untuk mensyarah menjelaskan ya jangan. Karena kita belum menguasai. Jadi kalau memang kondisi yang terpaksa boleh aja. bagaimana hukumnya masuk kerja sebagai TNI atau yang lainnya, PNS, tapi dengan membayar jumlah uang. Tak boleh. Ini riswah namanya. Sogok menyogok. Orang yang sogok menyogok tempatnya neraka. Sogok menyogok dalam Islam nggak boleh hukumnya haram. Ya masih banyak pekerjaan yang lain nggak mesti di tempat itu. Masih banyak tempat lain. Insya Allah berkah. Jepang ini eh, rata-rata e, ilmunya sama di antara kita. Kami berusaha untuk mengadakan majelis. Gimana caranya? Sedangkan tidak ada guru, tidak ada ulama. Apakah diskusi atau gimana? Ya dibacakan aja dari umumnya Radu Salihin, e, Kitab Tauhid, Fasil Majid, Syarah Akhidah, Sunnah Jamaah yang saya tulis itu, itu dibacakan aja. Terpoin. Atau juga bisa juga untuk bisa baca Eh, tentang musuh al manahi Syariah, ensiklopedi larangan <clears throat> atau ensiklopedi sholat. Nah, kita kita tahu bagaimana cara sholat. Jadi dibacakan satu persatu setiap pertemuan dengan satu hadis, dua hadis itu aja. Ya syarahnya di situ. Kan syarah Riyadhus Sholat juga ada syarahnya, baca Nawawi. Syarahnya ada tiga jilid. Ah, empat, eh, lima sekarang lima jilid yang nah, terbit, terbitan pusaka Syafi'i itu dibacakan. Artinya kita nggak salah salah itu di situ dibacakan. Itu manfaat insya Allah. Kalau memang nggak ada guru, nggak ada ustadz. Ini panjang benar pertanyaannya ini. Dongeng ini. Sebenarnya curhat-curhat yang ada itu dalam kita bukan curhat, tapi cunhat racun hati. Itu tadi sudah saya jelaskan tentang yang berkaitan dengan yang tabligh. Ya kalau dibilang ada sisi-sisi baiknya, ya memang ada semua dari jamaah-jamaah itu. Tapi kan bagaimana asasnya dari dakwah itu benar atau tidak menurut syariat? Itu yang paling pokok diketahui dan para ulama sudah banyak menukil tentang berbagai kekeliruan yang ada dan itu pun ada yang udah yang masuk 20 tahun, 30 tahun, ada yang 10 tahun. Mereka menulis buku, mengkritik tentang apa yang dilakukan oleh jamaah tabligh. Tidak ada sekali berkaitan dengan masalah akidah sama sekali. Orang betul ada yang masuk Islam betul, tapi setelah itu dibiarkan. Akidahnya tidak dibenahi, pendidikannya juga nggak dibenahi, ibadahnya nggak dibenahi, akhlaknya nggak dibenahi. Hanya sebagian kecil aja dari sunnah Nabi yang mereka lakukan. Betul ada sunnah Nabi. Apakah itu dengan menyeret jenggot, apakah dengan makan sama-sama, kemudian juga menjilat jari tangan, betul ada sunnah yang seperti itu. Tapi yang sekian banyak sunnah Nabi, yang ribuan itu nggak diajarkan. Makanya yang ditekankan terus menerus mereka khuruj dan khuruj. Dan penyimpangan-penyimpangan mereka ada, ada bukunya yang dijelaskan oleh para ulama tentang penyimpangan mereka. Jadi nggak bisa juga dari satu sisi yang uh, ada baiknya kemudian kita berpegang kepada masalah itu. Artinya masih banyak lain kalau dilihat perintah-perintah aja yang dilakukan, tapi nahi mungkar tidak ada. Amar ma'ruf aja. Orang berjamaah betul amar ma'ruf, tapi nahi mungkar tidak ada. Kemudian juga pembahasan tentang tauhid tidak ada sama sekali. Pembahasan juga tentang yang paling penting lagi Menjauhkan syirik nggak pernah dibahas. Menjauhkan bid'ah nggak pernah dibahas. Bahkan kalimat-kalimat itu nggak perlu disentuh kata mereka. Mereka dengan uh, bid'ah dan segala macam. Dan juga dia terakhir lagi juga kalau kita lihat di, di Indonesia banyak juga yang meninggalkan istri dan anaknya nggak diberikan nafkah. Nah, akan kuruj. diberikan nafkah dan itu lama waktunya. Ada yang tiga hari, ada yang empat puluh hari. 40 hari tinggal pada setelah mati. Dan juga kalau kita lihat lagi, mereka pentingkan untuk IPB. India, Pakistan, Bangladesh. Untuk haji nggak dipentingkan. Nggak ada kasih semangat. Sampai saya pernah ketemu seorang yang mata black, ya umurnya sudah lebih dari 50 hampir 60 di Sulawesi. Dia bilang Ustaz, saya dulu ikut jamaah tabligh dan saya menyesal sekarang ini. Dulu tadi saya kaya-kayanya punya uang banyak, saya cuma diajak IPB, India, Pakistan, Bangladesh. Dan itu terus habis harta saya. Sampai nggak ada tersentuh dari mereka itu menganjurkan saya untuk haji. Saya menyesal sekarang saya nggak punya duit untuk haji. Dan saya pengen haji dengan istri saya. Dan susah payah sekarang saya dagang ini, kerja ini. Dengan umur saya seperti ini. Ya, panjang. Seperti itu. Artinya seperti itu. Mesti kan yang wajibkan bagaimana dia haji, wajib haji. Rukun Islam. Kok diajak ke India, Pang, Pakistan, Bangladesh? Ada apa di sana? Kok di Mekah ada Ka'bah, bisa tawaf, bisa sa'i, dapat fadilah. Ke India ngapain? Ke Pakistan ngapain? Bangladesh ngapain? Dan mereka juga dakwah ke Indonesia. Saya pernah ketemu juga tokohnya. Antum kenapa dakwah ke Indonesia? Antum sendiri gak bisa ke Indonesia. Antum masa Jawa di tempat antum supaya mereka masuk Islam manfaat. Orang-orang Hindu Buddha itu banyak di negeri antum ajak supaya mereka masuk Islam kok ke Indonesia. Jadi banyak sekali ya penyimpangan-penyimpangan yang uh, ada paradoks lah. Di satu sisi dia uh, ingin melaksanakan sunnah, di satu sisi dia juga melanggar dari sunnah Nabi SAW. Jadi kan kalau ada orang gini ada jawabannya, buku-bukunya juga ada sudah ditulis oleh para ustadz. Apakah kita wajib berbakti kepada ibu yang dia hanya melahirkan, tidak pernah menafkahi, tidak pernah mengurus anaknya? Oh, dia menikah lagi dengan orang lain? Ya artinya kewajiban tetap kewajiban karena meskipun bagaimanapun juga si ibu melahirkan tetap kewajiban. Apa yang bisa kita lakukan kita lakukan buat dia berbuat baik. Artinya orang yang berbuat kebaikan dengan melahirkan saja itu harus dibalas dengan kebaikan. Waktu Islam mengajarkan kita berbuat baik dan membalas kebaikan orang tua. Meskipun dia tidak pernah menafkahi, meskipun dia tidak pernah uh, mendidik, ya kita pasti kebaikannya dia. Kita doakan dia agar dia dapat petunjuk dari Allah SWT. Itu yang terbaik dilakukan kepada ibu yang melahirkan. Ya saya pikir cukup sampai sini. Kita istirahat, persiapan untuk sholat duhur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.